بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين أما بعد Para jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan seluruh karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita khususnya nikmat yang membuat kita senantiasa beribadah senantiasa istiqamah di atas kebenaran. Dan ini adalah sebuah nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan semua nikmat terutama nikmat beribadah, kemudahan beribadah, nikmat taufik adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jemaah sekalian, jagalah selalu rahmat Allah. Menjaga rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur dengan memfokuskan diri kita kepada syukur yang mana syukur kita kepada Allah Azza wa Jal tertuang kepada ikhlas dan kepada ittiba kepada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini akan membahas Kenalilah duniamu maka engkau akan selamat di dunia dan akhirat. Dan ini adalah tema yang sangat penting. Mengapa kita harus lebih, bahkan sangat mengenal dunia kita? Sebab dunia kita ini, umur kita, kehidupan kita di dunia ini menjadi penentu nasib kita di akhirat. Bagaimana nasib manusia di akhirat? Semuanya berpulang kepada amal mereka selama di dunia. Dan di sana tidak ada lagi penyesalan. Tidak berlaku taubat. Oleh karenanya, kita agar tidak mengalami kerugian, agar tidak menyesal dengan penyesalan yang tidak ada akhirnya, yaitu di akhirat, maka kita harus mengenal dengan baik dunia kita. Ma'asyar muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala menjadikan dunia sebagai tempat Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya tempat diasingkan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia untuk diasingkan. Tapi ketahuilah para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal menurunkan dan menempatkan Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya di dunia, di bumi ini dengan hikmah karena hikmah yaitu Allah jadikan dia sebagai tempat dan nanti akan kita jelaskan tapi juga hukuman bagi Adam dan Hawa karena mereka berdua telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam kita harus mengenal betul tempat kita berada sekarang ini apa? Mengapa kita harus mengenal betul tempat kita melangsungkan kehidupan sekarang ini agar kita para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan tadi tidak menyesal di kemudian hari tidak tidak menyesal di akhirat kelak yang kedua kita tidak mudah diperdaya oleh syaitan karena kita tahu ini adalah tipuan syaitan. Dan ini adalah sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjauhkan diri kita dari Allah yang merupakan jebakan syaitan. Apa yang membuat atau atau sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah ketika kita mengenal betul dunia kita, kita akan senantiasa istiqamah. Kita akan senantiasa istiqamah. Karena percaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, dan Allah ya subhanahu wa ta'ala yang menetapkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, dialah Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dan menempatkan Nabi Adam, Hawa dan seluruh keturunannya di bumi itu dengan rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka kita semua ditempatkan di bumi ini agar kita kembali ke kampung halaman kita yaitu surga. Ingat Allah yang menempatkan kita di bumi adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha penyayang lagi maha pengasih. Tidak ada satupun manusia yang Allah inginkan tidak kembali ke kampung akhirat. Ma'asyur muslimin, akhirat itu adalah kampung asal manusia. Kampung asal manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Pertama kali menempatkan Adam di surga setelah Allah menciptakannya dengan kedua tangannya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah tempatkan kita di dunia. Dan kita berpisah dengan kampung halaman kita. Darul akhirah. Yaitu surga. Namun demikian. Di dunia ada surga. Yang mana kalau diri kita Apabila diri kita terfokus kepada surga dunia, istiqamah di atas surga dunia, maka insya Allah Ta'ala kita akan berpulang ke akhirat dan kita akan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mampu merasakan nikmat yang Allah telah sediakan di akhirat. Oleh karena para Allah Subhanahu wa taala kita harus mengerti mengerti betul dunia. Harus memahami dengan baik dunia. Ya, dunia itu apa? Dan dunia Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai jembatan akhirat. Sebagai jembatan akhirat. Ketika kita berada di atas jembatan akhirat maka insya Allah Ta'ala tidak ada sedikit pun kenikmatan akhirat yang hilang dari kita. Ingat perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali saya ingatkan. Yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta, yang mengatur hidup kita, yang mengatur rezeki kita, yang maha pengasih, yang maha penyayang, lebih sayang daripada ibu kita sendiri. Yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Tentu Allah Azza wa Jal selalu menginginkan yang terbaik Allah Subhanahu wa taala. Selalu menginginkan segala yang terbaik untuk kita. Dan Allah tidak menginginkan segala mudarat kepada kita. Oleh karenanya Allah hadirkan Islam. Allah hadirkan Islam. Yang merupakan agama para nabi, khususnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Karena Islam adalah agama yang mendatangkan kemaslahatan, dan menjauhkan kita serta menyelamatkan kita dari segala mudarat, segala apa yang membahayakan kita di dunia dan di akhirat. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal menginginkan dari kita selama di dunia istiqamah. Ini yang penting bagi kita. Istiqamah. Maka dengan kita istiqamah di atas ibadah, Istiqamah di atas ketaatan. Dan konsisten terhadap syukur kita kepada Allah. Jadi kita fokus kepada istiqamah dengan terhadap ibadah. Istiqamah di atas ibadah. Bagaimana kita tetap dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita, kita istiqamah. Istiqamah. Istiqamah di atas ibadah. Makanya kita dituntut untuk selalu berusaha ikhlas. Belajar itu untuk supaya lebih mengenal Allah. Ngaji itu supaya kita lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita lebih ikhlas. Ini cara kita istiqamah. Kemudian para Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas ibadah. Karena yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup kita di dunia adalah adalah ibadah maka tidak dikatakan ibadah kecuali yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana caranya hidup ini tetap ikhlas dan sesuai dengan sunnah? Dan ini yang penting para Fokuskan diri kita, curahkan perhatian kita, kerahkan semua potensi kita kepada ikhlas dan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya minta kita untuk selalu menghadirkan ibadah para jemaah. Apakah sesuatu dikatakan ibadah kalau tidak mengandung ikhlas? Apakah sesuatu di dunia ini dikatakan ibadah kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Nah ini yang harus kita perhatikan para Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memfokuskan diri kepada ibadah, maka disitulah kebahagiaan kita dunia akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita hanya fokus kepada ibadah dan konsisten, istiqomah. Sampai ajal menjemput kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibda Adam, ya ibda Adam, tafarraq li ibadati amlu sadraka ghina wa asuddu faqrak wa asuddu faqrak." Wa illam taf'al Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Wahai anak cucu Adam, fokuskanlah dirimu kepada ibadah. Selama kamu hidup fokus kepada ibadah, kepada ikhlas, kepada sunnah. Ikhlas, sunnah. Karena ibadah tidak hanya terbatas Sebatas salat, sebatas ibadah mahdoh. Seluruh apa yang dicintai Allah itu ibadah. Apapun. Semua hal yang dicintai Allah. Yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah diperintahkan dengan mengerjakan, yaitu disebut dengan perintah. Atau diperintahkan untuk meninggalkan yang disebut dengan larangan. Segala apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hal itu sepele, itu ibadah. Ibadah ya ikhwatal iman. Bagaimana Nabi saw menyebutkan wa fi budhi ahadikum sadaqah. Nikah itu ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menikah. Berhubungan menyalurkan kebutuhan, memenuhi kebutuhan biologis kepada orang yang halal, ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menjaga syahwat kita, untuk menjaga ya, menjaga syahwat kita, kepada yang halal. Dan itu disebut ibadah. Karena itu sesuai dengan tuntunan Nabi saw. Alaihi Apa kata Allah Azza wa Jal? Wahai anak cucu Adam, fokuskan dirimu kepada ibadah. Selama kamu hidup fokus kepada ibadah. Amlau sadraka kagina Aku akan cukupkan. Aku akan buat hatimu selalu merasa cukup. Selalu merasa cukup selalu ribo. dan akan aku buat dadamu akan senantiasa tenang dan bahagia. Jadi ketenangan dan kebahagiaan itu akan Allah jamin selama kita fokus kepada ibadah. Wa asudda faqrak dan aku akan penuhi seluruh kebutuhanmu. Bayangkan. Fokuskan dirimu kepada ibadah. Apa dikatakan ibadah? Ibadah di dunia ini yaitu yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Tidak dikatakan ibadah kalau tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini yang kita fokuskan diri. Ya, kita meluangkan waktu kita untuk ngaji, kita bertanya kepada ustadz, bertanya kepada guru, apa, baca buku. Semua itu mengarah ke dua ini. Ikhlas dan supaya kita lebih mengenal sunnah. Lalu kita amalkan. Supaya apa yang kita lakukan adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fokuslah kamu kepada ibadah." Niscaya aku akan bahagiakan hatimu. Aku akan penuhi seluruh kebutuhanmu. Namun, wa illam taf'al. Apabila kalian mengabaikan hal itu, mengabaikan ibadah, malaktu yadeika syukla, syukla. Aku akan biarkan dirimu sibuk yang memalingkan dirimu dari ibadah yang akan membuatmu kehilangan kebahagiaan. Jadi kalau kita tidak fokus kepada ibadah, maka Allah akan biarkan kita disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asudda faqrak dan aku tidak akan penuhi kebutuhanmu kalaupun kebutuhanmu terpenuhi oleh dunia yang kalian miliki, maka bisa dipastikan aku tidak akan pernah memberkahimu. Wa alam asudda faqr dan aku tidak akan pernah memberkahimu. Bertambah uang tetapi bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bertambah harta, bertambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena tidak fokus kepada ibadah. Fokus kepada ibadah dan dan konsisten. Ya, konsisten istiqomah di atas ibadah dan ini yang kita inginkan selama kita di dunia. Fokus kepada ibadah dan istiqomah di atasnya. Kenapa? Dengan kita fokus kepada ibadah dan istiqamah di atas ibadah, disitulah ya ikhwatal iman surga kita. Surga dunia akhirat kita. Disitulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan dikir hati ini akan tenang. Dikir yang dimaksud ya ikhwatal iman, cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Itu dikir. Jadi di dunia ini yang dapat menenteramkan jiwa kita hanya ibadah, hanya cinta kepada Allah. Hanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa taat kepadanya. Mari kita perhatikan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya meletakkan kebahagiaan kita atau menjadikan kebahagiaan kita ditentukan oleh ibadah kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dan sama senada ayat tersebut dengan ayat dalam surat An-Nahl ayat 114. Allah katakan washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah apabila kalian betul-betul beribadah. Jadi ibadah lah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibadah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Ibadah yang disebut oleh Allah sebagai zikir. Zikir. Yang tadi kata Allah, Bidzikrillahi tatmainnul kulub. Dengan zikir hati ini akan tentram. Dengan zikir jiwa ini akan damai. Yaitu ibadah yang berlandaskan syukur. Ibadah yang berlandaskan syukur. Mari kita dengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang syukur, apa keutamaan syukur? Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang syukur Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah. Mari kita dengar bagaimana penjelasan para ulama tentang syukur. Tentang syukur, bahwa syukurlah yang akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Makanya ibadah bukan semua ibadah. Karena orang munafik juga ibadah. Mereka salat. Bukankah Allah berfirman, "Wa idza qamu ila salati qamu kusala." Dan jika mereka akan mengerjakan salat, akan mengerjakan salat, mereka mengerjakan salat dengan dengan penuh rasa malas. Ya, dengan setengah hati mereka mengerjakan salat. Mereka juga berpuasa. Khawarid itu mereka membaca Quran, rajin tahajud, mereka juga hafal Quran. Mereka banyak mengerjakan ibadah-ibadah. Tetapi ibadah mereka tidak berarti dan ibadah mereka tidak ada nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian perhatian Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ibadahnya kawarij. Ibadahnya orang-orang munafik. Tidak berlandaskan syukur. Apa kata ulama? Misalnya al hasal Bas mengatakan, Allah katakan, La, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidanna min ta'ati. Aku akan bimbing kamu kepada ketaatan berikutnya. Jadi sekarang kita fokus kepada ibadah. Apa yang saya lakukan ikhlas tidak? Begitu terus. Apa yang saya amalkan sekarang misalnya contoh, yang saya lakukan, yang kita lakukan sekarang ngaji. Ngaji saya karena Allah atau bukan? Itu terus setiap hari, setiap detik kita perhatikan. Ngaji saya karena Allah atau bukan? Kemudian, kajian yang saya hadiri, apakah kajian yang sesuai dengan sunnah atau tidak? Ini yang kita fokuskan. Kalau begitu, setiap apa yang kita lakukan, kita periksa ikhlas kita, kita perhatikan apakah yang saya lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak, maka setiap apa yang kamu lakukan, dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam la azidanna bihi min taati Aku akan bimbing kalian kepada ketaatan berikutnya. Penting para jemaah. Jadi kalau kita, na'udzubillah, di kemudian hari kelak kita sesat, bukan karena Allah yang menyesatkan, tapi karena kita mengabaikan dua hal tadi. Bisa jadi amalan yang kita lakukan sekarang bukan karena Allah. Bisa jadi amalan yang kita lakukan sekarang bukan amalan yang sesuai dengan sunnah. Itulah yang akan membuat kita tidak istiqamah sampai akhir hayat kita. Para ulama yang mengatakan, La in syakartum min in'ami la budda min bihi min fadli. Fokuslah kalian kepada ikhlas dan sunnah. Setiap apa yang kamu lakukan. Aku akan berikan kepada kalian keutamanku. Nasibmu di dunia dan akhirat, aku yang menentukan. Yang penting fokuskan dirimu kepada ikhlas dan kepada sunnah. Fokuskan dirimu kepada ikhlas dan sunnah. La azidanna min fadli. Aku akan tambah karuniaku. Di dunia terutama di akhirat. Berkata ulama yang mengatakan, La in wahattumuni la azidan nabi khairan fid dunya. Kalau kalian fokus kepada ikhlas dan sunnah, aku akan tambahkan kebaikan, kebaikanku di dunia. Semua yang baik aku beri. Semua keberkahan di dunia aku akan berikan kepadamu. Selama dirimu fokus kepada ikhlas dan sunnah. Subhanallah. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi apa yang membuat kita harus mengenal dunia? Supaya kita istiqomah di atas ibadah. Yaitu yang dilandasi oleh kekuatan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Baik. Kita sudah tahu nih. Tapi kalau kita pulang ke rumah, kalau kita dagang, kita abaikan. Kadang-kadang dagang kita membuat kita lupa. Di rumah ada musibah, ada ujian, ujian rumah tangga membuat kita stres ujian di tempat kita bekerja membuat kita tidak istiqomah. Apa yang membuat kita tetap istiqomah? Mungkin di pengajian kita istiqomah. Tapi bagaimana kita tetap istiqomah ketika kita berada di pasar? Bagaimana kita tetap istiqomah walaupun kita memangku jabatan yang tinggi dalam sebuah perusahaan? Bagaimana kita istiqomah walaupun kita bertambah kekayaan kita? Ini yang penting. Untuk itu, perhatikan tiga hal tentang dunia. Pertama, dunia, ya ikhwatal iman. Kenali dunia dengan baik. Dunia adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah menyampaikan bahwa dunia adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kalian selama berada di dunia dengan ujian musibah, bisyar. Wal khair dengan ujian kenikmatan, semua itu, kenikmatan dan musibah, semuanya adalah fitnah, yaitu ujian. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Perhatikan. Allah Jalla ala telah menetapkan sekaligus telah menyampaikan kepada kita bahwa dunia adalah tempat ujian. Selanjutnya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui ujian di dunia itu berlaku kepada siapa? Apakah kepada semua manusia? Apakah kepada apa namanya? Apakah kepada seluruh manusia atau hanya kepada orang-orang tertentu. Ternyata ma'asyar muslimin, azanallahu wa iyyakum. Dunia ini adalah tempat ujian, tetapi ujian yang ada di dunia ini hanya berlaku bagi yang memiliki iman. Bagi orang-orang kafir, apa yang mereka alami, bukan ujian. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah katakan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia menyangka mereka dengan mudah mengatakan kami beriman lalu mereka tidak diuji? Lihat, ada kata iman, ada ujian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan menjelaskan apa yang Allah sampaikan dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, Inna Allah ya betalil abda ala qadri dini. Allah itu akan menguji hambanya sesuai dengan kekuatan imannya. Jadi ada iman, ada ujian. Jadi apa yang dialami oleh orang kafir, semuanya kalau nikmat istidraj. Istidraj. Kalau mereka mengalami kesulitan, kesengsaraan, azab. Tidak ada ujian bagi orang kafir. Sebaliknya, semua apa yang dialami oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah, sekecil apapun imannya, selemah apapun imannya, semuanya ujian. Nah, ujian orang beriman tiga. Disebutkan oleh Ibn Qayyim. Ujian seorang mukmin selemah apapun, pastikan, tolong perhatikan, bahwa ujian yang di alami oleh seorang mukmin sudah pasti disesuaikan dengan kekuatan imannya. Tidak akan mungkin melebihi kekuatan imannya. Dan oleh karenanya tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk berburuk sangka kepada Allah. Tidak ada alasan. Karena Rasulullah SAW sudah pasti benar ucapannya ala qadri dini bahwa ujian seorang mukmin Disesuaikan dengan kadar imannya. Apabila imannya bertambah kuat, maka akan ditambah ujiannya. Namun apabila imannya melemah, maka akan diringankan ujiannya. Jadi para Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun ujian yang kita alami, itu sudah disesuaikan dengan iman kita. Nah, sekarang adalah ujian yang dialami oleh seorang mukmin. Apa saja? Di dunia, di dunia ini ujian yang dialami oleh orang yang beriman kepada Allah hanya tiga. Yang pertama yang terberat, dan ini yang paling berat, ujian kenikmatan. Ujian kenikmatan. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan ujian kenikmatan bukti cinta Allah kepada kita. Karena ujian kenikmatan kerap melalaikan cenderung melupakan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan bukan bukti cinta Allah kepada kita. Kesehatan juga bukan bukti cinta Allah kepada kita. Kenapa? Karena nikmat ini lebih membuat kita lupa kepada Allah. Dan berat para jemaah. Makanya Allah tidak pilih, tidak Allah tidak menjadikan kenikmatan sebagai bukti cinta Allah kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan betapa beratnya ujian kenikmatan. Apa saja yang membuat kita nikmat? Kita diberi anak, nikmat. Diberi harta, nikmat. Diberi pasangan hidup yang soleh dan solehah, nikmat. Apa saja yang membuat kita hidup ini, membuat hidup ini terasa nikmat. Lengkap kenikmatan hidup kita. Lebih sempurna lagi. Itu ujian. Dan ini ujian yang paling berat. Dan akan membuat kita sulit istiqamah. Sulit istiqamah. Para jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita akan beratnya ujian kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَقَلِي لَمَّا تَشْكُرُونَ wa مِّنْ min ibadiy Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Dengan jelas sekali Allah katakan, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Para ulama menjelaskan, pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Qalilum min ibadiyasyakur min ibadiyasyakur, faqalilam ma tashkurun." Ini maknanya Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ujian terberat seorang muslim ujian kenikmatan. Oleh karenanya, kalau kita diberi kekayaan, Jangan berbangga diri. Kita harus lebih meminta kepada Allah kekuatan syukur. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Semakin Allah tambahkan ujian kenikmatannya. Allah tambahkan ujian kenikmatan, ujian kenikmatan. Beliau semakin bertambah ya semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memohon kepada Allah agar dituntun dan dibimbing kepada syukur kepada Allah. Karena berat. Kalau Nabi Sulaiman saja merasakan beratnya syukur kepada Allah, bagaimana kita? Dan itu juga dikatakan oleh Ali Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Kata Abdurrahman bin Auf, beliau berkata karena beliau adalah sahabat terkaya. Kalau ditanya siapakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, Kunna ibtanal Allah pasabarda fasabarna. Falamma ibtanal Allah sarra falam nasbir. Dulu kami diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kemelaratan, dengan kefakiran. Alhamdulillah kami mampu melewatinya dengan penuh kesabaran. Namun setelah Allah Jalla ala menguji kami dengan kekayaan, kami hampir tidak mampu bersyukur. Itu sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah SAW Lulusan terbaik sekolah Rasul mengatakan, kami setelah diuji oleh Allah dengan kekayaan, kami hampir tidak lulus, yaitu hampir dilalaikan oleh harta benda, oleh kekayaan yang Allah berikan kepada kami. Berarti betapa berat ujian kenikmatan. Ujian kedua. Ujian kedua adalah ujian kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia yang Allah muliakan, tapi tidak dijadikan kita seperti malaikat. Allah tidak menciptakan kita dan menjadikan kita seperti malaikat yang tidak punya salah, yang tidak punya kekurangan, yang tidak akan pernah melakukan dosa dan khilafan. Kenapa kita yang katanya Allah muliakan, bapak kita Adam ya diciptakan dengan kedua tangannya, tapi mengapa kita dibiarkan penuh dengan kekurangan dan kesalahan? karena kesalahan, khilafan yang ada pada diri kita. alhamaha pujuraha wa taqwaha. Manusia punya dua kecenderungan. Kecenderungan kepada kebaikan, kepada takwa dan kecenderungan kepada fujur. Kecenderungan kepada keburukan. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah. Jalla wa ala. Diuji oleh Allah. Apakah dengan setiap kita berbuat dosa dan salah, kita segera bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Ujian yang ketiga adalah ujian musibah. Dan ini adalah ujian yang paling ringan. Karena dia ujian teringan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ujian musibah adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Ujian musibah ya ikhwatal iman. Dia adalah bukti cinta Allah kepada kita. Dan mari dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aradallahu bi'abdin khaira. Idza aradallahu Abdin khaira atau idza ahabballahu qauman ibtalah. Idza Allah al-'abda ibtala, Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya dengan ujian musibah yang menimpanya secara bertubi-tubi. Mengapa para jamaah sekalian? Ujian musibah merupakan cinta, bukti cinta Allah kepada hambanya. Karena dua alasan. Karena ujian musibah adalah ujian yang paling ringan. Dan lebih memu, lebih membuka lebih membuka mata hati seorang manusia. Lebih membuat seorang sadar. Lebih membuat manusia ya, lebih membuat manusia menjadi sadar, menjadi terbuka hatinya. Berapa banyak orang yang berbuat dosa, bergelimang dengan maksiat. Setelah Allah Subhanahu wa taala beri dia sakit, dia bertobat pada Allah. Jadi musibah ini lebih membuka mata hati manusia ketimbang ujian kenikmatan, ketimbang ujian kesalahan. Berapa banyak orang yang sudah tua saja masih menikmati dosa. Ujian kesalahan tidak mudah untuk meninggalkannya para jemaah. Ujian kenikmatan juga tidak mudah untuk menghadapinya. Tapi ujian musibah, walaupun dia berat, tapi lebih membuat kita sadar. Lebih membuat kita kembali kepada Allah. Yang kedua, mengapa ujian musibah Allah jadikan sebagai bukti cinta Allah kepada kita. Karena dengan ujian musibah, Ingat, tidak semua seorang muslim, tidak semua seorang muslim dijadikan bukti cinta Allah kepadanya dengan diberi musibah. Karena para para yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sengsara, manusia itu mengalami musibah, mengalami kesengsaraan, mengalami hal-hal yang buruk di dunia, itu karena dosanya. Allah dalam surah Asy-Syura 30 mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Setiap apa yang menimpamu, setiap hal buruk yang menimpa kalian karena dosa. Jadi orang mengalami kecelakaan, mengalami hal-hal yang mengerikan, mengalami hal yang menyedihkan, semua karena dosa. Kesemua karena dosa. Ya, usaha bangkrut, sakit, rumah tangga yang berantakan, anak durhaka, ribut dengan tetangga, macam-macam, semua ujian, difitnah macam-macam oleh tetangga, membuat sesuatu yang baik di sebuah lingkungan, ditentang oleh masyarakat, macam-macam. Itu semua adalah musibah yang disebabkan oleh karena dosa. Jadi kalau kita mengalami hal yang berat dalam hidup kita, jangan menyalahkan Allah, tapi salahkan diri kita, dan kita harus segera berintrospeksi diri. Harus segera berintrospeksi diri. Tahukah Anda para jemaah? Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun musibah itu datang karena dosa kita. Tapi Allah jadikan musibah itu penghapus dosa terakhir. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak jadikan musibah sebagai penebus dosa pertama. Tapi dia adalah penebus dosa terakhir. Oleh karena Syekhul Islam Temiyah rahimahullah dalam kitab wasiat Sukhra menyebut, Allah begitu sayangnya kepada kita, sehingga Allah menyiapkan empat pelebur dosa di dunia, satu di alam kubur, satu di mahsyar, dan satu di akhirat. Lihat, di dunia empat. Di alam barzah satu. Di mahsyar satu. Di akhirat satu. Kenapa di dunia lebih banyak? Agar Allah menghapus dosa hambanya di dunia sampai habis sehingga tidak perlu lagi dihapus dosanya di alam kubur, tidak perlu lagi dosanya dihapus di bar, di uh, di mahsyar, apalagi di akhirat yaitu di neraka. Apa saja pelebur dosa di dunia? Pertama taubat. Taubat itu pelebur dosa terbaik. Seluruh efek seluruh ya pengaruh negatif, titik-titik hitam yang telah melekat di hati kita akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan, semuanya dibersihkan. Dibersih, dibersihkan secara tuntas oleh taubat. Makanya Nabi SAW bersabda, At-taubatu tajubu maqablah. Taubat itu menghapus seluruh dosa di masa lalu. Seluruh dosa. Tidak ada satupun dosa yang di, ya tidak ada satupun dosa yang tersisa. Ini adalah pelebur dosa terbaik. Yang kedua istighfar. Istighfar itu hanya menghapus dosa kecil. Dan itulah pendapat yang sahih dari pendapat ulama bahwa dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat. Jadi dengan kita banyak beristighfar, banyak bertasbih, bertahlil, bertahmid, itu hanya menghapus dosa kecil. Yang ketiga, pelebur dosa yang ketiga, amal soleh. Amal soleh. Allah Jalla wa'ala berfirman, Innal hasanat yudhimna sayyiat. Bahwa kebaikan itu, amal soleh itu dapat melebur dosa. Dan juga Nabi SAW bersabda, Ittaqillah haithuma kunta kepada Mu'ad bin Jabal. Ittaqillah haithuma kunta wa atbi'is al hasanat tatamuha. Bertakwalah kamu ya Mu'ad dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata Ikuti. Ya. Maka cepat kamu atasi kesalahanmu, kemaksiatanmu dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu dapat menghapus dosa. Tamhuha. wudu kita menghapus dosa. Senyum kita menghapus dosa. Salat kita menghapus dosa. Bahkan Nabi SAW mengumpamakan orang yang salat lima waktu dengan baik seperti seorang yang punya rumah ya di daerah pegunungan di mana depan rumahnya itu sungai yang mengalir begitu deras airnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seorang punya rumah yang mana rumahnya berada di depan sungai atau di depan rumahnya ada sungai yang yang mengalir begitu deras, airnya sangat alami, airnya sangat jernih dan orang ini mandi setiap hari lima kali. Hal yabqa min Apakah masih ada daki yang akan yang melekat, yang menempel di tubuhnya? Apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuhnya? Orang ini mandi setiap hari lima kali. Fatilka salawatul khamas. Itulah perumpamaan sholat lima waktu. Apabila kita sholat lima waktu, sholat lima waktu kita menghapus semua dosa-dosa. Tetapi dosa-dosa kecil para jemaah. Lihat, taubat, istighfar, amal soleh. Kalau taubat tidak didapati, pada diri kita. Sedangkan kita setiap hari bertambah dosa, bertambah dosa, bermaksiat terus. Allah juga tidak mendapat istighfar pada diri kita. Allah Jalla wa'ala mendapati amal soleh kita minim dibandingkan dengan dosa kita lebih banyak dosa. Sementara amal soleh hanya menghapus dosa kecil. Yang kita lakukan bukan cuma dosa kecil, dosa besar. Dosa besar, berapa banyak orang yang tidak menyadari bahwa yang telah dilakukan adalah dosa besar. Coba perhatikan. Perhatikan ma'asumin, Kitabul Kabair, karya Imam Zahabi Allah. Kitab Kabair, karya Syekh Muhammad Wahab. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu. Contoh misalnya Isbal. Isbal itu dosa besar. Bohong dosa besar. Melantar karena istri dosa besar. Dosa besar percayalah, ribut dengan tetangga dosa besar. Apakah bisa terhapus? Kita ribut dengan tetangga, kita melakukan gibah dengan terhadap saudara kita, bisa dihapus dengan sholat kita? Tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala mendapati taubat kita tidak seimbang dengan dosa kita. Demikian pula istighfar. Demikian pula amal soleh. Dengan rahmat Allah. Allah hapus dosa kita melalui musibah. Oleh karenanya kita tidak boleh meminta musibah. Is'alullah jalla wa ala al-afiyah. Jangan minta, ya Allah adab saya. Saya banyak dosa ya Allah. Adab saya di dunia. Tidak boleh. Kita tidak boleh minta musibah. Karena apabila musibah menimpa kita, belum tentu kita kuat menghadapinya. Tapi kita minta selalu ampunan. Minta selalu kepada Allah rahmat. Minta selalu kepada Allah keselamatan. Ya, baik. Kembali lagi para jemaah. Jadi di dunia ini, ujian tiga. Ujian kenikmatan, ujian kesalahan, dan ujian musibah. Dan Allah jadikan musibah sebagai bukti cinta Allah kepada kita. Karena dia adalah ujian yang paling ringan ujian yang lebih membuka mata hati kita, yang membuat kita lebih sadar, yang membuat kita lebih cepat kembali kepada Allah. Dan dia adalah penghapus dosa teringan. Maaf muslimin, musibah dunia seberat apapun, sebesar apapun, tidak ada apanya dibanding adab kubur. Adab kubur bagi seorang muslim penghapus dosa. Sekarang saya tanya, mau dilebur dosa kita di dunia atau di alam kubur? Cuma dicubit kok di alam kubur. Mau, mau di, dihapus di mana? Di dunia atau di alam kubur? Mau dihapus dosa kita di alam kubur atau di mahsyar? Mau dihapus dosa kita di dunia atau di neraka? Neraka ya ikhwatal iman. Bagi seorang mukmin pelebur dosa. Pelebur dosa. Makanya nasib seorang mukmin di akhirat kembali kepada rahmat Allah. Kembali kepada kehendak Allah. In sya'adzaba wa in sya'a ghafara'an. Apabila Allah kendaki Allah jadikan neraka sebagai pelebur dosa. Ya, jadi dia bersihkan dosa-dosanya oleh api neraka. Kalau sudah habis, baru diangkat. Kalau sudah habis dosanya, kalau sudah bersih hati dari kotoran dosa, baru diangkat. Maukah kita dibersihkan dosa kita di neraka? Maukah para jamaah sekalian? Satu hari neraka 50 ribu tahun waktu dunia. Dan yang paling ringan, dan itu dialami oleh Abu Talib, itu nerakanya orang kafir. Azab neraka yang paling ringan, ketika api neraka menyentuh sendalnya, yang terbakar hangus otaknya. Silakan pilih. Para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah apabila ingin menghapus dosa kita, Allah hapus tidak di alam kubur, Allah hapus tidak di mahsyar, Allah hapus tidak di neraka, tapi Allah hapus di dunia. Itu pun setelah Allah mendapati kita jauh dari taubat, kita jarang beristighfar, kita minim amal soleh. Maka dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala menghapus dosa kita melalui musibah. Jadi para jamaah sekalian. Kesimpulan. Dari poin yang pertama, dunia adalah tempat ujian. Kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, apapun yang kita alami, apapun yang kita alami, ujian. Dan ingat yang menguji kita Allah yang maha penyayang. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk stres. Tidak ada alasan bagi kita untuk depresi. Makanya para jemaah, ketika kita diuji dengan ujian yang paling berat, arahkan hati kita ke Allah. Jangan mengharapkan hati kepada makhluk. Apalagi kepada akar masalah. Jangan para jemaah. Terutama ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian musibah yang datang dari orang yang kita cintai. Allah apabila mencintai kita, maka Allah akan uji kita dengan ujian musibah yang datang dari orang yang kita sayangi. Sebagaimana Allah katakan dalam soal furqan ayat 20. Wa ja'anna ba'dakum li ba'din fitnatan birun. Sekarang saya tanya. Kalau kita diuji oleh Allah, punya tetangga tidak baik. Dibandingkan ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita, di mana anak kita durhaka. Lebih sakit mana? Lebih membuat kita sedih, ujian yang mana? Ujian punya tetangga nggak baik atau ujian anak lawan? Nah, Allahu Jalla Ala, apabila mencintai hambanya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengujinya dengan diberi musibah yang datang dari orang yang dicintai. Bagaimana Nabi Nuh begitu sedih diuji melalui siapa? Anaknya. Bagaimana Nabi Lut salam, Nabi Nuh salam, Nabi Lut salam diuji melalui istrinya. Asia diuji melalui suaminya. Nabi Muhammad SAW diuji melalui pamannya. Paman yang yang sangat menyayangi beliau, Abu Lahab. Jadi kalau kita diuji melalui istri kita, suami kita, anak kita, arahkan hati ke Allah. Bahwa Allah sedang menguji kita, bahwa Allah sedang sayang kepada kita. Apapun yang sedang kita alami, ujian dari Allah. Ujian dari Allah, Sang Maha Penyayang. Allah ya man khalaq wa tibul latiful khabir. Tidakkah manusia yang perhatikan siapa yang telah menciptakannya, siapa yang memberinya ujian? Allah tib yang sangat lembut terhadap hambanya. Kalau Allah sayang, kenapa kita berburuk sangka? Kadang-kadang kita ini mengeluh karena kita nggak sadar yang kita alami ini ujian. Itu yang membuat kita jadi refresi, putus asa, ujian. Selama kita beriman, seberat apapun masalah, persoalan, ujian, dan ingat, ujian yang Allah berikan bukan untuk menyengsarakan. Karena Allah sayang kepada kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita, tujuannya untuk mengangkat derajat kita. Untuk memuliakan kita. Untuk memberi kita maslahat dunia akhirat. Dan ini harus kita perhatikan jemaah. Oleh karenanya, ketika kita menyadari semua ujian, nikmat ujian, kesalahan ujian, Musibah ujian. Maka kita harus selalu menghadirkan tiga hal. Tiga ibadah, tiga kebaikan. Setiap kita mengalami ujian yang berbeda-beda tadi, yang tiga tadi. Ketika kita, ketika kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan, maka hadapi dengan baik, dengan kekuatan syukur. Syukur. Jangan lengah kita bersyukur kepada Allah. Jangan lengah. Bagaimana caranya? Kita bisa menghadapi ujian kenikmatan dengan syukur. Ya, itu cara kita menghadapi ujian kenikmatan sebagai ujian terberat. Pastikan setiap kenikmatan yang Allah berikan ada ibadah di sana. Pastikan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ada ibadah di sana. Anak didik dia dengan jadi anak yang soleh. Harta, pastikan kita berzakat. Pastikan kita berinfak. Pastikan kita bersedekah dari Allah. Wama bikum min ni'matin biman Allah. Ini bukan karena saya. Semua dari Allah. Semua ini titipan Allah. Ini semua Allah. Ingat-ingat. Begitu cara kita mendapatkan ketika mendapatkan nikmat. Kita punya rumah mewah. Ini bukan dari saya. Ini karena karunia Allah. Hada min fadli Rabbi. Kemudian selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, pastikan rumah mewah kita untuk ibadah. Jangan pernah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu syukur. Cara menghadapi ujian ke mata. Kemudian ketika diuji oleh Allah dengan ujian kesalahan, berbuat dosa dan khilaf, melakukan dosa ini, dosa besar, dosa kecil, apapun itu segeralah bertaubat. Dan banyaklah beristighfar kepada Allah. Segera, jangan tunda taubat para jamaah sekalian. Makanya syaitan menyerang kita melalui apa? Taswib. Kita dibuat oleh syaitan menunda-nunda taubat. Segera. Makanya Nabi SAW bersabda, Kullu badi'an Setiap manusia pasti berbuat salah. Tapi manusia terbaik adalah di mana mereka yang setiap kali berbuat salah, mereka segera kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Kullu bani anu khatta wa khair khatta ini tawabun. Setiap manusia pasti berbuat salah. Dan manusia terbaik adalah manusia yang setiap kali berbuat dosa, segera kembali kepada Allah dengan dengan taubat. Setiap berbuat astagfirullahaladzim, astagfirullah. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an perumpamaan perbedaan antara munafik dengan mukmin dalam menghadapi dosa. Seorang mukmin menganggap dosa itu seperti gunung yang berada di atas kepalanya. Suatu saat gunung itu akan menimpanya. Makanya dia seorang muslim, mukmin tidak pernah meremehkan dosa. Tidak pernah meremehkan dosa. Karena apa? Yang dia lakukan, makanya seorang muslim tidak pernah membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Yang dia lihat bukan dosanya, yang dia lihat kepada siapa dia melakukan kesalahan. Kepada siapa dia melakukan kesalahan? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sahabat Rasulullah. Mereka tidak pernah membedakan dosa besar dosa kecil. Setiap mereka berbuat dosa, mereka kembali, kembali segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. pun orang munafik, mereka menganggap dosa sebesar apapun dosa seperti seekor lalat yang hinggap di hidung. Dianggap ah lalat tinggal di tiup. Jadi kalau kita meremehkan dosa ya ikhwatal iman, berarti ada pada diri kita kemunafikan ada pada diri kita penyakit nifak. Dan kita gagal menghadapi ujian. Jangan meremehkan dosa. Kalau kita tidak mau gagal dalam menghadapi ujian dunia. Yang ketiga, ujian musibah. Ujian musibah dihadapi dengan sabar. Dan sabar tidak ada batasannya. Sebagian dipahami oleh sebagian orang. Sabar itu ada batasannya. Siapa bilang? Dari mana pemahaman itu? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Dan tidak ada landasannya. Sabar itu, kekuatan sabar bergantung kepada kekuatan iman. Ada iman, ada sabar. Ketika seorang mengatakan, sabar, saya sudah tidak sabar, berarti imannya sudah habis. Bagaimana mungkin seorang tidak sabar? Setiap ujian yang menimpanya, ujian musibah, sudah disesuaikan dengan kadar imannya. Sudah disesuaikan dengan kekuatan imannya. Oleh karena pada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan tips-tips sabar, kiat-kiat sabar. Pertama, ketika kita menghadapi ujian paling berat, ujian anak, ujian suami, ujian istri, ya Allah, terutama kalau kalau istri menghadap istri dapat ujian dari suami paling berat. Ya, paling berat atau ujian anak. Uduh, itu menyita perhatian, ya kemudian me mengganggu pikiran, mengganggu ketenangan, nggak tenang. Usahanya setinggi apapun omsetnya nggak tenang karena ujiannya itu datang dari anak yang rongrong, yang lawan, durhaka. Bahkan sholatnya pun terganggu. Pertama para jemaah. Tahukah Anda tipsnya? Supaya seorang sabar selalu menyadari bahwa dunia tempat ujian. Lihat, pertama tips yang disebutkan para ulama, anak dunia darul ibtila. Dunia itu tempat ujian. Kapan ya Allah saya udah nggak lagi dapat masalah dari suami saya? Nanti ibu kalau, ibu sudah pisah atau ibu sudah mati. Kapan ya Allah saya capek dengan anak-anak saya. Capek ngelawan terus. Gak ada yang bisa membahagiakan saya. Gak ada yang bisa bikin saya bangga. Ya Allah. Bertahun-tahun saya diuji melalui anak saya. Kapan? Kalau ibu, kalau bapak ibu sudah meninggal. Kalau sudah meninggal gak ada ujian. Selama masih hidup. Selama masih hidup. Berdoa saja, ya Allah beri dia hidayah. Tapi belum juga diberi hidayah, hikmah. Hikmah. Kalau tidak ada perubahan, tidak lebih baik, sabar. Bagaimana caranya? Anak saya ujian saya dari Allah. Begitu, gampang. Suami gak berubah-ubah, anak gak berubah-ubah, istri begitu melawan ya Allah. Istri saya ujian saya dari Allah. Kuat. Wallahi kalau kita punya prinsip begini, istri saya, anak saya, suami saya, keluarga saya, keluarga saya nggak ada yang suka sama saya. Keluarga saya ujian bagi saya dari Allah. Allah Maha Penyayang. Kuat kita. Yang kedua, bagaimana kita sabar menghadapi musibah? Jangan pernah merasa memiliki. Sadarkan diri kita selalu anak titipan Allah, harta titipan Allah, suami atau istri titipan Allah, keluarga titipan Allah, rumah titipan Allah, mobil titipan Allah. Kalau itu titipan, kita harus siap menerima, siap juga diambil. Jangan merasa memiliki. Ingat kita tidak punya apa-apa. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian di perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ilmu aja nggak punya, apalagi uang. Kita ini terlahir dalam keadaan telanjang. Kita nggak punya apa-apa. Tubuh kita pun milik Allah. Kenapa? Ada orang merasa kehilangan. Sangat terpukul, sangat terpuruk jiwanya. Karena dia merasa miliki anak saya, ibu saya, harta saya. Memangnya harta milikmu? Memangnya anak itu milik siapa? Kenapa Anda merasa kehilangan? Makanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika mendapatkan ujian dari Allah, diwafatkan anak laki-lakinya, dia berkata kepada suaminya Abu Talha, "Suamiku, kalau ada seorang dititipkan suatu sesuatu kepada orang yang memiliki ya dititipkan sesuatu apa itu apapun itu kemudian orang yang menitipkan itu suatu kemudian di kemudian hari ingin mengambil titipannya orang yang dititipkan suatu barang atau sesuatu berhakkah untuk mendapatkan kembali sesuatu yang dititipkan dan merupakan miliknya? Kata Abu Talha, tentu dia dia berhak untuk mengambilnya dan yang dititipkan tidak boleh merasa miliki. Dia harus rela melepaskan kembali barang yang selama ini berada di tangannya dan itu kan bukan miliknya. Apa kata Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Suamiku, titipan yang kita terima sudah diambil sama yang punya. Anaknya lagi terbaring, terbujur kaku. Suaminya nggak tahu kalau anaknya meninggal, dikira lagi tidur. Kata Ummu Sulaim, suamiku, titipan yang diberikan kepada kita, yang dititipkan kepada kita diambil sama yang punya. Maksud kamu apa? Suamiku, anak kita meninggal dunia. Marah butolah. Kenapa? Kenapa nggak dari awal ngomong anaknya meninggal? Tapi dia berusaha menenangkan jiwa suaminya, bagaimana supaya tidak panik, supaya tidak kaget, supaya dibuat betul. Disuguhkan makanan, suguhkan minuman, di, diservis, diranjang, sampai sudah semua selesai, baru dia ngomong. Begitu istri yang baik. Jangan pulang, suami baru pulang capek langsung, saya mau ngomong. sebentar, saya masih capek, baru pulang, entar, sekarang juga, nggak bisa, nggak bisa nanti. Berarti istri itu jangan dianggap soleha. Istri soleha itu tahu kapan dia ngomong pada suami, kapan dia tidak bicara pada suami. Itu para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Hadirkan selalu ibadah yang tepat. Ibadah terbaik ketika diberi nikmat apa? Syukur. Ibadah terbaik ketika kita mendapatkan atau melakukan kesalahan apa? Taubat dan istighfar. Ibadah terbaik ketika kita diuji dengan musibah, ujian apa? E, ibadah apa? Ibadah sabar. Makanya kata ulama, Kuatkan iman. Kita fokus kepada penguatan iman. Karena ketika ada iman, maka syukur itu muncul secara otomatis ketika diberi nikmat. Kuatkan iman, maka taubat itu akan muncul secara otomatis ketika ada kehilapan dan kesalahan. Kuatkan iman, maka sabar itu akan muncul secara otomatis ketika ada musibah. Makanya kita sedia payung sebelum hujan. Banyak orang yang tadinya susah, lalu kaya dia lupa kepada Allah. Karena dia tidak kuat imannya menghadapi ujian kenikmatan. Banyak orang yang taat beribadah, tekun, istiqomah. Ketika dia mendapatkan godaan perempuan, godaan harta, godaan jabatan, habis. Dia cukur jenggotnya, bahkan dia seperti orang awam, bahkan yang dulunya dia bertobat pada Allah, malah dia kembali joget, malah dia bermaksiat. Kenapa dia tidak dekat dan tidak kembali kepada Allah untuk segera bertobat? tidak, tidak dia tidak kuat menghadapi godaan. Iman, ya ikut iman. Mau kayak kita lulus ujian, di dunia ini mau lulus ujian iman. Makanya Allah katakan, pertahankan imanmu sampai kamu mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan membawa Islam, membawa iman dan takwa kepada Allah. Ini yang pertama, dunia tempat ujian. Sadarkan diri kita selalu, ingatkan diri kita selalu Selama kita beriman kepada Allah, apapun yang kita alami, ujian. Ujian dari Allah, Sang Maha Penyayang, ikhwatal iman. Yang kedua, dunia adalah tempat yang penuh dengan hal yang melalaikan. Yang pertama, dunia adalah tempat ujian. Yang kedua, dunia Seluruh isi dunia, apapun itu. Semuanya gurur, melalaikan diri kita dari Allah. Dan kita harus selalu mengingatkan diri kita. Apapun yang ada di dunia ini, semuanya melalaikan. Semuanya membuat kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 73, 74. Yang mengingatkan kita bahwa mobil kita, rumah kita, ketampanan kita, kecantikan kita, ya, kesehatan kita, anak kita, rumah kita, jabatan, pangkat, semuanya melalaikan. Membuat kita lupa kepada Allah. Apa kata Allah? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا mataul الْغُرُورِ Tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang melalaikan, yang penuh dengan tipuan, membuat kita tertipu oleh siapa, membuat kita lupa. Jadi jangan bangga ketika kita berada di puncak kesuksesan dunia, jangan. Maka yang harus kita lakukan kita selalu waspada, waspada. Bagaimana anak kita? Makanya perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal-hal yang paling melalaikan di antara apa yang ada di dunia yang melalaikan dan melupakan kita dari Allah yang paling melalaikan tiga bagi laki-laki perempuan betul betul nggak bapak sekalian betul nggak yang jawab yang masih muda-muda. Yang paling melayakan kita di Allah wanita. Fitnah terbesar bagi laki-laki itu fitnah wanita. Makanya kata Nabi SAW, Ma taraktu ba'di fitatan ala adarru ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah. Tidak ada yang lebih melalaikan hati laki-laki daripada fitnahnya wanita. Fitnah terberat perempuan para jemaah. Terutama kalau kita punya istri belum soleh, uh beratnya minta ampun. Makanya dunia itu indah. Dan yang paling indah di dunia istri yang soleha, Nikmat wallahi nikmat. Para jemaah. Wanita. Anak perempuan. Fitnah. Fitnah terbesar laki-laki itu perempuan. Sampai Rasul secara khusus mengatakan, takut dunia Waspadalah kamu, hatilah, hatilah, hati-hatilah kamu terhadap dunia. Hati-hatilah kalian, wahai para laki-laki dari perempuan. Dari godaan perempuan. Hati-hati para Perempuan itu luar biasa. Sehingga begitu Allah mengetahui bagaimana kuatnya fitnah wanita. Sampai Allah izinkan kita laki-laki menikah. Satu, dua, tiga, empat. Untuk menjaga diri kita laki-laki agar tetap istiqomah. Siapa yang mengizinkan kita? Siapa yang membolehkan kita poligami? Siapa? Allah. Fankihu ma'tabalakum minadha. Kenapa? Coba, kalau seandainya satu, sekuat apapun istiqomah kita, tidak ada yang kuat menghadapi fitnah wanita. Tidak ada yang kuat para jamaah sekalian. Itulah hikmah di antara hikmah. Allah mengizinkan kita laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Supaya kita istiqomah. Istiqomah. Jangankan kita, Nabi Alaihissalam Nabi alaihissalam setiap beliau safar, lalu beliau terfitnah, beliau meman, apa, melihat secara tidak sengaja seorang wanita cantik, beliau segera pulang. Segera pulang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya ke istrinya. Nabi saja mengakui fitnah wanita sungguh berat. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, waktu hamba bi wa bi, terfitnah wanita yang cantik kaya raya. Kalau bukan karena rasa takutnya kepada Allah, hampir dia berbuat zina. Makanya kata Allah, inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan itu sangat besar, sangat berat. Tipu daya yang sangat berat. kodaannya Luar biasa, melukan, merontokkan iman. Betul? kodaan perempuan. Coba, lah, suami istiqomah ngaji. Suami istrinya belum belum ngaji awam. Dia ngaji. Lalu dia setia di tempat tidur. Bang, kita kok kontraktor terus sih bang. Kapan punya rumah bang? Ya tapi kan kita belum sanggup. Ya apa sih bang? Dari mana kek? Nyari duit? Apa kek? Ya pokoknya yang penting punya rumah lah. Maksud kamu? Kan saya belum mampu beli rumah. KPR lah. KPR nggak boleh riba. Sekali-kali lah bang. Kalau terlalu kaku nggak dapat-dapat kita rumah bang. Sampai kita punya anak cicit nggak punya rumah bang. Kalau abang kaku gitu nggak boleh. Ayo satu hari kuat Besok minggu depan, ayo bang, kapan punya rumah bang? Kita beli cash gak sanggup bang, KPR lah bang. Akhirnya beli gak KPR? Akibat godaan siapa? Nabi Adam salam sampai dia makan, melanggar larangan. Berkat godaan siapa? Rayuan siapa? Hati-hati para jemaah. Oleh karenanya, pertama yang harus kita lakukan, agar kita tidak lalai istri kita. Jangan anak kita, istri kita dulu. Buat dia soleha. Kalau kita senang sama perempuan, segera nikahin. Jangan main-main sama perempuan. Jangan bermain api. Kalau ada orang jenggotan pacaran, pecat dia dari salam. Selesai. Karena bermain api, hati-hati. Perempuan tidak boleh permainkan. Kita nikah. Diam-diam, gak ngomong sama istri. Tapi gak adil. Udah ceraiin aja. Atau jujur, gentle, ngomong sama istri pertama. Saya ma, saya umi, saya nikah lagi. Karena dia ingin nikah lagi, tapi diam-diam. Selama sekian tahun dia diam-diam. Dia hanya menggilir istri keduanya di malam, di siang hari. Malamnya sama istri pertama. Zalim ya ikhwatal iman. Dia bermain dengan fitnah. Perempuan ini. Gak boleh para jemaah. Akan merusak istiqomah dia. Wallahi rusak istiqomahnya. Setiap laki-laki bermain dengan perempuan. Hati-hati para jemaah. Di sedikit aja maksiat yang berasal dari perempuan. Akan rusak istiqomahnya. Kental sama istri pertama. Berani bapak sekalian? Makanya saya minta kepada hadirin sekalian yang ada di sini, terutama laki-laki. Setiap kita berdoa jangan hanya minta ampunan, jangan hanya minta rahmat, tapi minta keberanian. Paham? Minta keberanian, ngerti? Minta rahmat, minta ampunan, minta keberanian supaya diizinkan oleh istri pertama. Baru paham para jamaah sekalian, ini, Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar bercanda. Baik. Fitnah pertama yang paling berat perempuan. Fitnah kedua, anak. Fitnah terbesar yang membuat kita lupa dan lalai kepada Allah itu anak, terutama bagi para wanita, terutama para ibu yang sudah memiliki anak. Paling berat itu anak. Makanya Allah seringkali menyebut bahwa anak itu fitnah. Aduan lakum. Bahkan Allah katakan anakmu, sebagian dari anakmu itu fitnah, musuh bagimu. Karena dia adalah yang paling melupakan kita kepada Allah. Sebagian ulama bahkan mengatakan al-auladu bajbanatun mabkhala. Anak itu bikin kita semakin takut untuk berinfak. Semakin kita membuat kita pelit untuk berinfak, itu anak. Anak itu membuat kita semakin takut untuk ber, beribadah. Coba bayangkan berapa banyak orang yang menunda umroh karena takut meninggalkan anaknya. Berapa banyak orang yang menunda haji kasihan sama anaknya. Berapa Banyak orang yang dulu berinfak, tapi dia tidak berani berinfak, tidak berani berinfak. Nanti gimana biaya ininya anak saya, biaya sekolahnya, biaya ininya. Padahal infak kita tidak mengurangi harta. Anak itu membuat seorang menjadi semakin pengecut dan membuat seorang semakin takut. Semakin pelit. Yang ketiga, harta. Antum punya harta. Waspada. Semakin bertambah harta kita, bertambah harta kita, mobilnya, apartemennya, tanahnya, rumahnya. Hati-hati, waspada. Harus lebih waspada. Pastikan di harta kita ada ibadah di sana. Ada ibadah. Hartanya sumbernya halal, disalurkan kepada yang halal. Tegakkan ibadah di harta kita, berzakat, berinfak, bersedekah, Nah ini para jamaah sekalian. Ya, baik. Bagaimana caranya ikhwatal iman? Sekarang bagaimana caranya agar kita tidak tertipu oleh oleh dunia? Bagaimana caranya kita tidak dilalaikan oleh anak kita, tidak dilalaikan oleh harta kita, tidak dilalaikan oleh istri kita? Bagaimana caranya? Tidak dibuat lupa oleh perempuan yang ada di sekitar kita. Pertama, zuhud. Bersikap zuhud. Tanamkan di dalam jiwa kita kekuatan zuhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, wahai Rasulullah, dullani, dullani ala amalin, dullani ala amalin ida amil tuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sebuah amal. Apabila aku mengamalkannya, maka Allah mencintaiku. Demikian pula manusia mencintaiku. Bagaimana Allah tetap cinta kepada kita. Di mana Allah senantiasa meneguhkan hati kita tetap istiqomah. Allah apabila mencintai kita, kata saya Sa'di Allah, Allah apabila mencintai kita, Allah akan jaga hati kita, bukan jaga harta kita dan fisik kita enggak. Allah apabila mencintai kita, maka Allah akan jaga hati, tetap istiqamah. Itu cinta Allah kepada kita. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya, eh, tunjukkan akan saya sebuah amal, apabila saya mengamalkannya, maka Allah akan mencintai saya dan demikian pula manusia. Kata Nabi SAW, agar kamu selalu dicintai Allah, izah ta'ani dunya yuhibbakallah. Bersikap zuhudlah kamu di dunia. Niscaya Allah akan mencintai ibu Bersikap zuhud. Bagaimana hati tetap istiqomah. Tidak dilalaikan oleh istri, oleh suami, oleh anak, oleh harta. Yaitu tetap bersikap zuhud. Nah, kita jelaskan zuhud. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan zuhud Tarku malayan fa'bil akhirah. Zuhud itu meninggalkan segala hal di dunia ini yang tidak dibawa mati. Yang tidak kita bawa mati, tinggalkan. Tarku malayan fa'bil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi apa yang tidak kita bawa mati, tinggalkan. Kayak istri, dia membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita sudah nasihati. Kita sudah dakwahi. Kita sudah sabar sekian tahun. Gak berubah. Ceraikan. Makanya Nabi pernah menceraikan Hafsah. Sahabat Rasulullah juga menceraikan istrinya. Abu Bakar menceraikan istrinya as, ibunya Asma. Ya, Umur Umman ibunya Aisyah. I, ibunya Asma beda dengan ibunya Aisyah. Diajak masuk Islam, dibujuk, dinasihati, dirayu, nggak mau juga. Diceraikan oleh Abu Bakar. Kenapa beliau menceraikan? Kenapa beliau menceraikan istrinya? Padahal ibunya itu sangat dekat dengan anak-anaknya. Asma itu dekat sekali dengan ibunya. Sangat dekat sekali. Tapi ketika dia tidak mau diajak ke, kepada ke Islam, tidak mau memeluk agama Islam, Abu Bakar buat apa dipertahankan? Istri saya ini bikin saya lupa kepada Allah. Ini saya, istri saya bikin saya semakin jauh dari Allah, cerai kan? Kasus atau cerita yang lebih unik lagi, yang lebih menarik lagi adalah kisahnya Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan para jamaah sekalian pernah pernah mendengarnya. Abdullah bin Umar menikah, baru menikah. Baru menikah kemudian di pagi harinya di waktu subuh beliau kesiangan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan apa yang dilakukan oleh Abdul Umar, beliau kesiangan subuh, tidak sholat jamaah di masjid, tidak, tidak sholat subuh jamaah di masjid, sampai kepada bapaknya Umar, lalu Umar memerintahkan anaknya menceraikan istrinya. Ceraikan istrimu. Ayah tidak menginginkan, bapak tidak mau kamu punya istri yang membuatmu lupa kepada Allah. Buktinya kamu tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Kata anaknya Abdullah bin Umar, tidak ayah. Saya demi Allah, ya saya manusia. Saya tidak pernah absen dari sholat subuh berjamaah. Baru kali ini, masa hanya baru kali ini, udah saya itu kan saya mungkin khilaf. Saya istighfar, saya tobat. Sudah cukup. Gak perlu saya mencarikan istri. Ini oh istri soleha. Tidak. Bukan soleh istrimu. Istrimu itu melalaikanmu. Ceraikan. Tidak ya. Gak nurut dia. Umar gak terima. Dia lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Anak saya. Setelah dia menikah di, di, di hari pertama dia menikah, dia tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Saya tidak rela punya anak yang jauh dari Allah karena dia mendapatkan perempuan yang seperti itu ya Rasulullah. Saya ingin dia bercerai dengan istrinya. Lalu Rasulullah memanggil Abdul Umar. Lalu beliau mengkorek, apalagi me, me, bertanya lagi, apa benar kamu di pagi hari, di malam pertama pengantin baru, kamu pagi harinya tidak sholat berjamaah di masjid, sholat subuh. Betul ya Rasulullah. Kalau gitu ya Abdullah, ikuti ayahmu. Turuti perintah ayahmu. Berarti beliau disuruh apa? Menceraikan istrinya. Kenapa? Perempuan melalaikan para jamaah sekalian. Melalaikan Allah. Jadi zuhud. Tinggalkan segala apa yang tidak membuat kita ya tidak kita bawa mati, tinggalkan. Makanya para jamaah sekalian, periksa setiap apa yang kita lakukan. Setiap apa yang kita lakukan, tinggalkan. Perhatikan, periksa. Adakah bekal akhirat di situ? Misalnya bisnis. Kita bisnis, Masya Allah. Sibuk kita dengan sibuk dengan kesibukan bisnis. Pertanyaannya, bisnis kita akan membuat kita berzakat tidak? Enggak. Berarti sudah tinggalkan bisnis kita. Saya kerja Ustaz, kerja di tempat yang haram. Tinggalkan. Karena kerjaanmu tidak akan pernah membuat kamu, tidak akan pernah kamu bawa mati. Makanya kita disuruh bekerja di kerja yang tempat kerja yang halal. Disari, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Rasulnya sallallahu untuk menjadi rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal mendukung ibadah kita kepada Allah dan akan kita bawa mati. Ingat, bekal kematian bukan hanya salat. Bekal kematian bukan hanya puasa Ramadan. Bekal kematian bukan hanya sedekah. Bekal kematian ketika apa yang kita lakukan di situ sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bekerja di tempat yang halal dengan cara yang halal itu bekal kematian, ada pahala di situ. Apakah seorang yang berdagang ya menjual barang-barang yang halal untuk dijual, menjual dengan cara yang syar'i, dapat pahala nggak di situ? Dapatkah dia pahala? Dapat. Nah itu zuhud, meninggalkan semua yang tidak dibawa mati. Fokus kepada apa yang menjadi bekal kematian. Fokus kepada apa yang menjadi bekal kematian bagi kita para jamaah sekalian. Itu cara untuk menjaga diri dari hal-hal yang melalaikan. Ya, Makanya kata ulama, contoh misalnya tentang anak. Bagaimana anak jadi bekal kematian? Akan menjadi kita, akan menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari anak kita. Menjadi sebab kita masuk surga. Didik anak kita. Makanya kata ulama rahimahullah ta'ala. Jangan biarkan anak kita, jangan biarkan anak kita bisa membaca Al-Fatihah. Bukan kita yang mengajarkannya. Wallahi. Jangan biarkan anak kita bisa salat, bisa baca Al-Fatihah justru gurunya yang ngajarin. Jangan. Al-Fatihah kita yang ngajarkan. Karena setiap dia sholat, kita dapat pahalanya. Setiap dia sholat, kita mendapatkan pahalanya. Setiap dia baca Al-Fatihah, setiap dia baca surat apapun, karena kita yang pertama kali mengajarkannya, kita mendapatkan pahala di situ. Makanya Nabi Alaihissalam adalah manusia yang paling banyak pahalanya. Kenapa kita biarkan dia diajarkan oleh orang lain? Kenapa kita biarkan anak kita diajarkan oleh orang lain? Kemana kita para jamaah sekalian? Didik anak kita. Ini bekal kematian kita. Bahkan jelas sekali Nabi SAW mengatakan, awalidin salih ula, anak yang saleh yang merupakan sedekah jariah kita. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya, doa anak saleh adalah kebaikan terbaik yang dihadiahkan oleh seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggalkan dunia ini. Yang kedua, cara mengatasi diri kita agar kita tidak mudah dilalaikan Agar kita tidak mudah dilalaikan oleh dunia. Ya, caranya kita harus mengetahui perangkap-perangkap syaitan. Kita harus mengetahui tipu daya syaitan. Ibnu Katsir Allah taala mengatakan, "A'dhamul awaqid anillah wal qawaqi' duna ad-dunya fatana." Yang paling melalaikan yang merupakan perangkap ya perangkap terbaik syaitan adalah anak, harta, wanita. Ya, beliau katakan anisa wal awlat wal amwal. Perangkap terbaik iblis harta, anak dan perempuan. Bagaimana caranya kita tidak mudah dijebak oleh syaitan? Ikhlas. Jaga hati agar tetap ikhlas. Ya, jaga hati agar tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Yusuf ayat 24, aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Aku akan goda mereka, aku akan jebak mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari si kanan, dari si kiri, dari sisi manapun. Aku akan buat dia menjadi tertipu dan lupa kepadamu ya Allah. Lalu dia berkata di hadapan Allah, "Illa ibadaka mukhlisin." Kecuali hambamu yang ikhlas. Kecuali hambamu yang ikhlas. Ya, illa ibadaka minhum al-mukhlasin atau al-mukhlisin. Kecuali hambamu yang yang ikhlas. Al-mukhlasin illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Maaf, tadi bukan surat Yusuf ya. Bukan surat Yusuf, itu tentang bagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari dari zina, ya. Yaitu surah Al-Hijr. Ayat 40. Iblis berkata dalam ayat 3940, Qala rabbi ma bima aghwaytani la usayyinanna lahum fil ardi wa la ajma'in illa ibadaka minhumul khalasin." Dan iblis berkata, wahai Robku, karena engkau telah melaknatku dan menjadikanku sebagai orang yang sesat, aku akan goda mereka, aku akan tipu mereka, ya, dan aku akan sesatkan mereka semua anak cucu Adam kecuali hambamu yang ikhlas. Bagaimana cara caranya kita tidak dilalaikan oleh perempuan, oleh istri kita, tidak mudah tergoda oleh wanita. Bagaimana kita tidak dilalaikan oleh harta kita ikhlas? Karena kekuatan ikhlas akan membuat kita dijaga oleh Allah dari segala godaan ikhlas. Dalilnya surah Al-Hijr ayat 40. Ya, ikhlas. Minumlah karena Allah. Makanlah karena Allah. Salatlah karena Allah. Para jemaah sekalian. Ini contoh kasus. Bagaimana contoh misalnya, saya pernah ngisi di sebuah kementerian, khutbah. Setelah khutbah saya makan siang. Lalu dia bercerita, Ustaz, tahukah yang kemarin ditangkap kepala ini di, dari dari di apa di eh, apa namanya di Kementerian SDM, lalu dia dijadikan kepala apa gitu, terus ditangkap oleh KPK. Ustadz padahal dia sholatnya itu rajin. Kalau sholat baru adzan langsung dia menuju ke masjid. Bahkan beliau khutbah. Beliau khutbah, Ustadz. Beliau punya jadwal khutbah. Ramadan itu aktif aktif memberi ceramah Ramadan. Ternyata dia tidak kuat menerima godaan suap. Saya bilang, tahu nggak bang? Kenapa dia sholat, punya jadwal khutbah, punya jadwal ceramah Ramadan, tapi ketika suap ribuan dolar, jutaan dolar, dia tidak kuat? Bisa jadi sholatnya tidak karena Allah. Bisa jadi ceramahnya bukan karena Allah. Wallahi ikhlas karena Allah. Suatu saat nanti ketika ada godaan perempuan, godaan harta, kita kuat. Dijaga hati kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penting berjamaah. Jangan remehkan ikhlas. Jaga hati ikhlas terus. Dalam segala hal yang kita lakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya. Ya, mengetahui perangkap-perangkap setan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh para ulama apa saja perangkap-perangkap setan. Ya. Pertama, iblis akan menjebak kita dengan meninggalkan hal yang lebih utama demi melakukan hal yang baik. Ada yang lebih afdol, ada yang lebih baik, kita korbankan, kita abaikan, kita tinggalkan demi melakukan sesuatu yang baik. Ini sangat sangat detail sekali. Perlu ketelitian. Makanya perlu ilmu para jemaah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ketika ketika pergi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, para ulama menyebutkan seperti sekarang ini, 10 hari pertama Hijjah, Banyak orang puasa di 10 hari pertama Hijjah, puasa Sunda. Tapi gara-gara puasa, dia sampai tidak salat jamaah di masjid. Ditanya kenapa tidak salat jamaah di masjid? Karena saya puasa. Lapar, lemas, jadi gak puas salat jamaah di masjid. Wallahi damas perangkap dia. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita sibuk salat, kita sibuk ibadah, tapi kita tidak perhatikan atau kita suka bantu orang lain, tapi keluarga kita yang miskin, keluarga kita yang susah, tidak kita bantu. Ya ikhwatal iman, Seorang muslim yang mengerti sunnah, kita harusnya membantu saudara terlebih dahulu, keluarga dulu, baru orang lain. Kok biar kita membiarkan ada keluarga kita, saudara kita yang mungkin mereka kesulitan, yang mungkin mereka mengalami kesengsaraan yang luar biasa, bahkan di antara mereka ada yang anaknya tidak sekolah karena tidak ada uang untuk untuk mem, mem, membiayai sekolahnya atau bahkan di antara mereka yang makan hanya dengan nasi dan kerupuk karena tidak sanggup membeli lauk. Kita tidak tahu keluarga kita susah. Di mana ikhwatul iman? Perhatikan, utamakan yang utama, yang lebih utama. Taib. Kita mau haji, kita pengen haji, mau daftar, mungkin berangkatnya belum lama. Tapi kita punya orang tua yang sudah tua, yang perlu dirawat, yang perlu diurusin. Pilih mana? Haji atau uang yang kita gunakan untuk berobat orang tua kita? Pilih mana para jemaah? Orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu. Jadi itu perangkap. Perhatikan. Yang kedua, perangkap iblis kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan disebutkan Ibnu Qayyim dalam Iqotatul mimakai di syaitan. Yang kedua adalah ya, yaitu meremehkan sunnah. Kita tahu tidak ada ibadah wajib kita yang sempurna. Ah, sunnah ini. Malas sunnah. Malas sedekah, malas salah sunnah, malas puasa sunnah. Semua yang sunnah diremehkan. Ini perangkap. Karena kalau sunnah sudah mulai diremehkan, sudah berani diremehkan, lambat laun akan merembet ke wajib. Ini perangkap kedua. Perangkap ketiga, kita dibuat meremehkan dosa kecil. Dibuat meremehkan dosa kecil. Ya. Apapun dosa kecil itu. Ah, biarinlah. tadi juga Allah Maha Pengampun, nanti ajalah tobatnya. Banyak sekali dosa kecil yang tidak segera kita atasi dengan istighfar. Yang tidak segera kita atasi dengan amal soleh. Kita remehkan dosa, dosa, dosa, kita tunda, kita tumbuk dosa. Nah, ini perangkap. Yang keempat, perangkap iblis ikhwatal iman di mana kita dibuat oleh iblis melakukan dosa besar, tapi kita tidak segera bertobat. Malah kita menundanya. Kita ngomongin orang. Giba itu dosa besar dosa, apa dosa kecil? Dosa besar. Durhaka kepada suami, membantah suami. Suami merintahkan misalnya, dia bilang kepada istrinya, kepada istrinya dia katakan, coba uh, eh, eh, umi umi kamu atau panggil apa panggil dia mah, coba kamu uh, ambilkan saya air. Entah dulu sih, saya mau mandi dulu. Wallahi ketika suami mendapatkan bantahan, dia minta tolong diambilkan air, buatkan air. Entah dulu, saya lagi mandi dulu. Dia bantah, itu dosa apa namanya? Dosa besar. Suami mengatakan, kamu tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh, saya tidak izinkan kamu keluar rumah. Lalu dia keluar rumah. Itu namanya apa? Dosa besar para jemaah Allah Subhanahu wa taala karena membantah perintah suami, melanggar larangan suami, ini merupakan dosa besar. Apakah si istri itu segera bertobat? Tidak. Ketika dia membantah, dia melawan suami. Ketika suami mengatakan, kamu tuh jadi istri harus begini-begini. Apaan sih kamu? Kamu tahu apa? Kamu tuh lebih bodoh. Kamu tuh gak ngerti apa-apa. Kira-kira dosa besar, dosa kecil gitu. Dosa besar. Apakah dia bisa bertobat? Banyak sekali wanita yang sudah menyakiti hati suami, membantah, tapi dia segera bertobat. Dia masuk perangkap iblis. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Dari dosa besar yang seger, tidak segera bertobat, diarahkan kepada bid'ah. Bid'ah. Dibuat tobat ya. Ah, tobat deh dari zina. Tobatlah dari narkoba. Lalu dia apa? Dia ikut aliran sesat. Dia ikut aliran sesat. Dia berzikir, dia ngaji, tapi ngajinya ngaji yang penuh dengan syubhat. Ya, dia sholat, tapi sholatnya sholat yang penuh dengan syubhat, penuh dengan syubhat. Ya, dia berpindah dari maksiat kepada subhat. Dan ini perangkap. Para jamaah sekalian, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena bid'ah menutup pintu taubat, sedangkan maksiat tidak. Banyak sekali kita dapati misalnya contoh-contoh artis. Dia taubat dari dunia keartisan. Lalu dia bertaubat kemana? Bertaubat ke kelompok ini, kelompok itu. Tidak ada mereka yang bertaubat kembali kepada Sunda Kecuali hanya sedikit saja. Seorang kalau tidak kembali kepada Allah dengan melalui sunnah, dia masuk dalam perangkap siapa? Iblis. Para jemaah. Seorang ketika berhijrah, ketika bertaubat kepada Allah, namun tidak kembali melalui sunnah, dia kembali kepada Allah atau masuk perangkap iblis? Masuk perangkap iblis. Betul? Betul tidak? Karena terbuka lebar bid'ah-bid'ah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu setelah bid'ah menjadi perangkap b yang berikutnya yang terakhir, kita dibuat menjadi orang yang cinta dunia. Bergantung kepada dunia. Ta'alluqul qalbi. Ya, bergantungnya hati kepada dunia. Cinta secara berlebihan kepada dunia. Dan ini adalah pintu syirik. Jadi pintu syirik kata Ibnu Qayyim adalah ta'alluqul qalbi bi bergantungnya hati kepada selain Allah, cinta yang berlebihan kepada dunia. Itulah cikal bakal syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir. Yang ketiga, yang harus kita pahami tentang dunia. Dunia ya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum adalah tempat amal. Dia adalah tempat amal, tapi amal yang diridhoi oleh Allah, bukan semua amal. Lihat surah al mulk ayat 2. Allah katakan, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah." Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita selama di dunia, siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Siapa di antara kita yang paling balik yang paling baik amalannya? Ma'asyiral muslimin, dunia adalah tempat amal. Segala sesuatu di dunia Allah jadikan sebagai sarana amal. Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan bulan utama untuk amal. Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan tempat utama, tanah haram, Mekah, Madinah sebagai tempat amal. Nah, coba kita merenung. Coba kita perhatikan dengan baik. Buat apa ada Mekah, ada Madinah yang namanya tanah haram? Dia adalah tempat beramal. Ada Ramadan. Ada 10 hari pertama Dhul Hijjah. Ada Jumat. Ya, dan lain-lain sebagainya. Ada Muharram. Ada Ashura. Ada lain-lainnya. Waktu-waktu utama, waktu-waktu mulia. Mulia untuk apa? Untuk beramal. Gak ada bulan khusus untuk presiden. Gak ada hari khusus untuk pejabat. Tidak ada. Hari khusus untuk amal. Bulan khusus amal. Malam khusus amal. Malam itu kadang malam apa? Malam amal. Di, ah, di mana dianjurkan pada malam, malam yang diduga itu ada malam-malam ganjil Sebuah hari terakhir adalah untuk berdoa, untuk salat tahajud, untuk baca Quran. Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang ada di dunia, perhatikan, mau tempatnya, mau waktunya, semuanya itu adalah sarana amal. Makanya para jemaah, saya tanya, seluruh makhluk berdikir atau bermaksiat? Seluruh makhluk berdikir kepada Allah atau bermaksiat? Yang bermaksiat siapa? Hanya jin dan manusia. Waktu-waktu makhluk bukan? Tempat makhluk bukan? Semuanya berdikir atau bermaksiat? Berdikir kepada Allah Azza jadi Allah ciptakan kita ini, bumi ini beserta isinya langit, dengan bulan, bintang, matahari, semuanya sarana ibadah. Allah jadikan, Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma sebagai sarana amal, sarana ibadah. Sarana ibadah. Makanya bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa masuk kepada ibadah melalui dua. Tafakkur kepada Al-Qur'an, kepada ayat Al-Quran dan hadis, dan tafakur terhadap ayat kaun. Di situ kita bisa masuk kepada ibadah. Di mana kita jadikan ayat Allah, tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, baik itu Al-Quran, hadis, maupun ayat yang yang Allah subhanahu wa ta'ala tuangkan dalam alam semesta ini, ketika kita merenung, bertafakur. Lalu pada akhirnya akan membuat kita menjadikan semua ini sebagai sarana ibadah. Taib. Para jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui dunia tempat amal, tahukah Anda? Tahukah Anda para Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an dan hadis isinya apa? Mengapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya iktisam? Wa'tasimu bihablillahi jami'a Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman dan amalan sahabat. Mengapa? Karena isi Al-Quran dan hadis ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dan yang Allah muliakan di dunia ini hanya ilmu dan amal. Gak ada lagi. Tidak ada di dunia yang Allah muliakan hanya yang berilmu dan yang beramal. Allah katakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ya'lamun apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh? Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda, Allah bihadzal Qur'ani aqwama wa yadha'u bi akharin." Allah angkat derajat sebagian orang berkat Al-Qur'an dan Allah rendahkan Allah rendahkan derajat sebagian manusia karena Al-Qur'an. Artinya mereka tidak mengamalkan tidak mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Yang memuliakan di dunia ini hanya ilmu dan amal. Semua perintah, ya, semua perintah Allah ujungnya ilmu dan amal. Semua larangan Allah ujungnya ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Sekarang para jemaah sekalian, perhatikan. Adakah kata ilmu di Al-Quran dan hadis maknanya ilmu dunia? Adakah satu kata ilmu di Al-Quran, maksudnya ilmu kedokteran, ilmu sains, ilmu teknologi? Nggak ada. Tidak ada satupun kata ilmu di Al-Quran, kecuali maksudnya ilmu agama. Kenapa? Kenapa ilmu agama? Karena hanya ilmu agama yang mengantarkan manusia kepada amal. Perhatikan. Karena hanya ilmu agama yang mengantarkan manusia kepada amal. Dan ilmu dunia tidak dilarang. Ilmu dunia juga tidak tercela dalam Islam. Dan ilmu dunia baru menjadi ibadah ketika diniatkan untuk bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Dan ilmu dunia baru masuk dalam kategori ibadah ketika diniatkan ya untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Kalau tidak, tidak. Karena kata si Uthaymi rahimahullah, karena ilmu dunia tidak langsung membuat seorang beramal, tidak. Tidak. Ilmu agama yang membuat seorang bisa beramal. Baik, sekarang saya tanya, kalau orang belajar dokteran bisa sholat gak? Ha, kalau orang belajar kaji, belajar ngaji di sini, kalau Allah, dia belajar sholat, dia belajar akidah, bagaimana mengamalkan iman, bagaimana mengamalkan tawakal. Dibahasnya di sini. Dibahasnya di Al-Quran dan hadis. Dia tahu bagaimana cara berakidah dengan benar, bagaimana dia beriman, bagaimana dia bertawakal, bagaimana dia takut pada Allah, bagaimana dia dia uh, bertaubat, bagaimana dia salat, bagaimana dia bisa menjaga lisannya, bagaimana dia berzikir kepada Allah. Jadi ilmu agama yang segera mengantarkan seorang pada amal dan ini membuktikan bahwa dunia tempat amal. Baik, sekarang saya tanya. Amal terbaik, amal fisik terbaik seorang muslim itu apa? Amal terbaik seorang muslim, amal terbaik Amal yang paling Allah cintai, amal fisik. Itu apa? Hah? Salat. Seorang boleh nggak selama masih bernapas tidak salat? Seorang tidak ya tidak tidak meninggal, masih koma. Seandainya dia koma hanya dua hari, setelah itu dia wajib salat nggak? Wajib mengkoma salatnya atau tidak? Boleh nggak seorang kalau sudah umur udah 100 tahun, kan udah 100 tahun, jadi nggak perlu salat, boleh? Boleh nggak seorang, berapapun umurnya dia meninggalkan salat? Salat itu apa? amal. Semua, sebagian amal bisa ditinggalkan karena ketidakmampuan, karena udur, contoh puasa. Kalau orang udah usia lanjut, wajib puasa atau tidak? Nah, haji. Kalau orang tidak mampu, harus haji atau tidak? Buat sholat? Boleh nggak seorang berhenti sholat? Bolehkah seorang pensiun sholat? Ini apa artinya? Bahwa dunia tempat amal. Laisa li anusin ghayatu dan maut. Tidak ada sesuatu pun yang memisahkan seorang dari amal kecuali kematian. Kematian para jemaah. Baik. Sekarang amal. Dunia tempat amal. Amal apa? Amal yang menjadi bekal akhirat. Jadi kita harus nabung amal. Jadi amal ini dikatakan sebagai tabungan akhirat. Jadi dunia ini dikatakan oleh para ulama tempat bercocok tanam. Sekarang kalau kita sembarangan meletakkan benih, tumbuh nggak? Jadi tumbuhan yang subur. Tidak. Jadi benih yang kita tanam di ladang kita sekarang ini, di ladang kita di akhirat, itu benih unggul. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Mulk ayat 2, ayyukum ahsanu amala amal yang harus kita jadikan tabungan akhirat adalah amal terbaik. Amal yang betul-betul menjadi bekal akhirat. Oleh karenanya perja Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika kita beramal agar amal kita menjadi bekal akhirat. Amal menjadi bekal akhirat. Perhatikan dan pastikan amal kita ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perhatikan sebab-sebab ikhlas. Pertama, berusaha untuk ikhlas. Jadi kita harus memaksakan diri kita berjuang, berusaha untuk ikhlas setiap kita beramal. Pada saat ini, apa yang kita lakukan sekarang? Kerjakanlah karena Allah. Karena ikhlas yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan sekarang ini karena Allah, maka akan mengantarkan kita kepada amal yang ikhlas berikutnya. Tahukah Anda, ketika kita kehilangan ikhlas di amal yang berikutnya, karena amal yang sekarang kita tidak jaga betul dan tidak kita pastikan ikhlas. Karena ikhlas itu akan melahirkan ikhlas berikutnya. Ikhlas, pertama berusaha untuk ikhlas. Dari yang kecil dulu, dari yang kecil saja. Kita mulai ikhlas dari yang kecil, dari hal-hal yang sepele. Ambil pungut, ambil pungut sampah, taruh di tempat sampah karena Allah. Seorang wanita pelacur kata Nabi Alaihi Wasallam diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga karena dia menolong anjing yang akan hampir-hampir mati dengan memberinya minum karena Allah. Karena Allah perjemaah. Dia diampuni dosa-dosanya, dia masukkan ke dalam surga. Karena Allah, karena ikhlas. Jangan kita hanya membayangkan ikhlas dalam hal sholat, puasa, haji karena Allah. Kenapa kita tidak memandikan anak kita karena Allah? Kenapa kita tidak bangun anak kita untuk sholat subuh karena Allah? Kenapa kita tidak senyum kepada tenaga kita karena Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengikuti sunnah. Jangan tinggalkan sunnah dalam keadaan apapun. Karena sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW adalah sebab terbaik ikhlas. Setelah ikhlas itu sendiri. Ya. Yang ketiga, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas itu buah cinta. Ikhlas adalah buah cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin seorang ikhlas mengarahkan hati kepada Allah kalau dia tidak mengendalikan cinta kepada Allah. Kenali Allah melalui namanya. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala melalui sifatnya. Kemudian yang keempat, doa. Banyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah, Allah amin istilah hubbak. Wa hubba man yuhibbuk. Wa al amali yukharibil hubbik. Ya Allah, tanamkan di dalam hatiku. Rasa cinta kepadamu, Ya Allah. Tanamkan di dalam hatiku rasa cinta kepada amal yang menambah rasa cinta kepadamu. Tanamkan dalam hatiku rasa cinta kepada amal yang mendekatkan diriku kepadamu. Cinta. Minta kepada Allah ikhlas. Doa terus. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas kebenaran. Teguhkan hatiku di atas ketaatan. Ya muqalibal qulub, tabit qalbi ala dinik. Selain itu, selain sebab, perhatikan hal-hal yang mengurangi dan melemahkan ikhlas. Apa saja? Pertama, ria. Jauhkan kehidupan kita dari ria. Karena hal-hal ini adalah virus-virus ikhlas. Pertama, ria. Jauhkan amalan kita dari ria. Yang suka memperlihatkan amal kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, sum'ah. Jauhkan diri kita dari menceritakan kebaikan kepada orang lain. Sum'ah. Ya, dalam rangka menjadikan amal kita menjadi bekal akhirat. Jauhkan diri amal kita, diri kita dari ria. Setiap kali beramal, jangan suka mempertontonkan amal kepada orang lain. Yang kedua, sum'ah. Menceritakan kebaikan orang lain. Yang ketiga, sombong. Jangan pernah kita sombong. Yang di mana Nabi SAW menjelaskan sombong itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Menolak kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau dinasihati, menganggap orang lain lebih rendah darinya. Ini sombong. Wallahi yang merusak ikhlas adalah kesombongan. Kemudian ujub, bangga diri. Bangga dengan kekayaan, bangga dengan pangkat, bangga dengan jabatan. Itu merusak ikhlas. Kalau kita ingin bangga, kalaupun kita boleh bangga, banggalah dengan ibadah. Banggalah dengan kebaikan yang Allah Jalla wa'ala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk bisa melakukan kebaikan. Jangan bangga dengan dunia. Jangan. Jangan bangga dengan kekayaan karena itu akan membuat kita semakin sulit ikhlas. Kemudian yang kelima, ketenaran, terkenal dengan dunia, terkenal dengan kecantikannya, terkenal dengan ketampanannya, terkenal dengan kekayaannya, terkenal dengan gaya hidupnya yang mewah, terkenal dengan semua itu akan merusak ikhlas. Kalaupun kita terkenal, terkenallah dengan ketaatan kita. Terkenallah di kalangan manusia karena kebaikan kita, karena kesolehan kita. Itu tidak bertentangan dan tidak bertolak belakang dengan ikhlas. Yang terakhir, Virus ikhlas, perhatikan, bersihkan diri kita dan kehidupan kita dari virus ikhlas yang terakhir. Dan ini kata Ibnu Qayyim, perusak terbaik dia. Virus yang sangat mematikan ikhlas. Apa itu? Suka dipuji. Suka dipuji. Baik, jelas? Ada enam virus ikhlas. Selain sebab ikhlas kita hadirkan, ikhlas, selalu berusaha ikhlas, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak berdoa. Terakhir, Bagaimana dunia sebagai amal tempat kita mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Betul-betul amal kita tidak hilang, tidak sia-sia. Betul-betul akan bersama kita nanti pada saat kita masuk liang kubur. Pastikan amal kita sesuai dengan sunnah. Untuk perhatikan, untuk memastikan amal kita sesuai dengan sunnah, perhatikan. Ya, perhatikan enam hal berikut ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dalam rangka mengamalkan amalan di dunia ini sesuai dengan sunnah Nabi. Sesuai dengan petunjuk sahabat Rasulullah. Kenapa sih kita harus mengamalkan amalan sekecil apapun? Bahkan ketika kita masuk WC, buang hajat, buang hajat kita sesuai dengan tuntunan Nabi, itu menjadi bekal kematian. Menjadi bekal akhirat. Jangan kita mengira ya ikhwatal iman bahwa sholat kita bisa menjadi bekal kematian, bahwa haji kita dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menyadari bahwa buang hajat kita yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan juga bisa menjadi bekal kematian. Bisa. Selama dari masuk kamar mandi sampai keluar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Menjadi bekal kematian. Baik. Apa saja yang kita perhatikan enam hal tadi? Agar amalan kita sesuai dengan sunnah. Dan amalan kita menjadi bekal kematian kita. Pertama, sebab. Perhatikan sebab. Tahukah Anda, paham tidak sebab? Sebab. Baik. Malam satu Hijriyah. Malam tahun baru Hijriyah. Pernahkah sahabat merayakannya dengan ritual tertentu? Pernahkah sahabat mengadakan malam tahun baru hijriyah dengan sholat malam berjamaah, dengan dikir berjamaah? Pernah tidak? Berarti sebab itu sebab yang syar'i atau tidak syar'i? Tidak syar'i. Sahabat mampu tidak melakukan amal khusus tertentu di malam tahun baru Hijriah? Tidak, Mas Am. Tidak. Ya, mereka sanggup dan mereka tidak mel melakukannya. Taib. Setiap mau berdoa, memulai dengan Al-Fatihah. Bila hadratin Al-Fatihah. Allahumma Setiap memulai doa dengan memulai Al-Fatihah. Rasulullah SAW sanggup tidak memulai doa dengan Al-Fatihah? Mampu tidak? pernah Pernahkah Rasulullah SAW setiap memulai doa dengan Al-Fatihah? Berarti memulai doa dengan Al-Fatihah bukan sunnah. Kalau kita doa mulai Al-Fatihah, wallahi nggak dapat, tidak akan menjadi bekal kematian. Taib. Di zaman Nabi SAW ada tidak kematian? Ada tidak kematian? Rasulullah SAW ditinggal wafat Khadijah, ditinggal wafat anaknya, anaknya, anaknya, ditinggal wafat sahabat Rasulullah yang lebih dulu meninggalkan beliau. Pertanyaannya, beliau mengadakan acara nggak setelah kematian? Kalaulah beliau akan mengadakan suatu acara dalam rangka berkabung, tentu yang beliau adakan acara kematian daripada Khadi. Pernah Rasulullah SAW menghadirkan, mengumpulkan sahabatnya di malam pertama, di malam ketiga, di malam kesekian, sampai halaman di malam ke, ke seribu malam? Beliau mampu nggak mengumpulkan sahabat, memberi mereka makan? Berarti mengadakan acara setelah kematian bukan sesuai dengan sunnah. Baik, Setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'i dhunubi wal khata'a wa atubu ilaih. Beliau mah sanggup tidak? Kalau setelah salam beliau istighfar, istighfar yang panjang. Sanggup tidak? Tapi yang beliau lakukan setelah beliau salam, dikirnya apa? Astaghfirullah. Titik. Beliau mampu mampu apakah beliau mampu menambah lebih dari istighfar? Beliau lakukan atau tidak? Berarti bukan sebab syar'i. Jangan ditambah Bapak, jangan ditambah Ibu. Cukup astagfirullah, astagfirullah. Wallahi kalau Bapak dan Ibu tambah al-azim. Bapak tambah min jami'i dhunubi wal khata'i wa natubu Enggak jadi bekal kematian kita. Cukupkan. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ya, kata Ibnu Mas'ud Allah, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Ikuti Rasul saja. Jangan menambah-nambah. Cukup karena mengikuti sunnah cukup sudah cukup bagi kita menjadi bekal kematian. Baik, itu sebab. Ya. Mau contoh lain supaya lebih jelas? Sahabat, siapa yang lebih cinta Rasul? Sahabat atau kita? Siapa yang lebih mencinta Rasul? Sahabat atau kita? Baik. Sahabat pernah nggak merayakan ulang tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat pernah tidak merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sanggupkah mereka merayakan maulid Nabi? Mampukah mereka merayakan maulid Nabi? Mereka merayakan atau tidak? Mereka melakukan tidak? berarti itu bukan sebab syari. Tinggalkan. Makanya Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan bahwa orang-orang ahli Sunda itu tidak suka Rasul. Tidak cinta Rasul. Buktinya mereka tidak merayakan maulid Nabi. Apakah kata Syekh bin Bas? Wallahi. Wallahi kata Syekh bin Bas. Jika seandainya Rasul memerintahkan saya untuk mengadakan maulid. Saya akan lakukan. Walaupun mengeluarkan miliaran rupiah. Tapi Rasul melarang kita. Rasul dan sahabat tidak pernah beri contoh. Makanya saya dan saya anjurkan seluruh kaum muslimin tinggalkan. Karena mengikuti, membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti Rasulullah SAW dan meninggalkan semua yang tidak beliau contohkan. Kemudian kedua, jenis. Jenis para jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan. Ketika kita beramal, ada yang ditentukan jenisnya. Contoh, Nabi menyebutkan jenis zakatul fitr makanan pokok. Jangan pakai uang. Kalaupun khilaf para ulama, cari yang aman. Jangan mengeluarkan zakatul fitr berupa uang. Karena Nabi menyebutkan jenisnya makanan pokok. Jelas? Jenis. Ini perhatikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis hewan kurban. Nabi s.a.w. alaihi menyebutkan hewan kurban itu hewan ternak, onta, sapi, kerbau, kambing, domba. Jangan coba-coba kita kurban dengan kuda misalnya. Ada sebagian negara kurbannya kuda. Itu tidak syar'i. Kalaupun kita harus mengeluarkan ratusan juta untuk membeli seekor kuda atau dua ekor kuda, lalu kita jadikan hewan kurban, maka tidak ada pahalanya. Kenapa tidak ada pahalanya? Karena jenis hewan yang kita jadikan hewan kurban bukan sesuai dengan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenis para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat juga begitu. Zakat. Apakah setiap uang ada ada zakatnya? Nabi SAW menyebutkan jenis harta yang dizakatkan adalah harta zakat. Karena harta itu ada dua. Ada harta zakat, ada harta bukan zakat. Nah, yang dikatakan ada zakatnya ketika mencapai nisab dan dia harta zakat. Sekarang misalnya, seorang punya rumah mewah, lalu dijual, ada zakatnya? Tidak ada zakatnya, karena dia dia tidak berjual beli rumah, dia tidak ada zakat. Rumah harta zakat? Bukan. Orang yang wajib mengeluarkan zakat rumah ketika dia adalah seorang yang berbisnis rumah. Jual beli rumah. Seorang punya berlian, harganya miliaran. Wajib zakat tidak? Tidak, berarti tidak semua harta ada zakatnya. Jadi yang ada zakatnya, jenisnya, jenis harta zakat. Uang, emas, perak. Ya, ini termasuk jenis-jenis zakat. Yang ketiga, jumlah. Ketika Nabi menyebutkan jumlah, ditanya, saya ditanya oleh seorang profesor waktu di Mekah, Ustadz kenapa sih Tawaf tujuh kali. Saya bilang Rasul menyebutnya tujuh kali. Jumlahnya tujuh. Tidak boleh kita mengurangi menambah. Tujuh kali putaran. Rasul menyebutkan jumlahnya tujuh kali. Salat dua rakaat subuh, salat empat rakaat duhur, asar, isya, tiga rakaat maghrib. Rasulullah SAW safar dua rakaat, tidak pernah lebih dari dua rakaat. Beliau selalu kosor. Barang siapa yang mengerjakan salat fardu di saat safar empat rakaat, maka bisa jadi salatnya tidak menjadi bekal kematian. Karena kata Ibnu Qayyim Allah, beliau tidak pernah menyempurnakan sholat selama beliau safar. Beliau selalu, sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan sholat dengan kosor. Selama beliau safar, beliau selalu mengkosor sholat. Jumlah. Perhatikan. Ya, terjemahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya seorang mengakikahkan anaknya. Kalau dia ingin menyembelih lebih dari dua ekor kambing kalau anak laki-laki. Maka niatkan dua akikah selebihnya ha, ah, hadiah yang disembelih untuk mengatasi kalau takut kekurangan, takut kurang ya, e, apa namanya? E, daging yang akan disuguhkan kepada tamu karena tamu yang diundang itu banyak. Tapi niat, niatnya bahwa dua ekor itu untuk akikah, selebihnya tidak untuk akikah. Kemudian yang keempat, cara. Sholat, apakah cara kita sudah seperti salah sholatnya Rasul, haji, puasa, dikir. Perhatikan cara. Sedekah, jihad, Apakah orang yang bom itu jihadnya sesuai dengan cara Rasulullah SAW? Pernah Rasul ngajarin? Ya, dengan membom dirinya, dengan mengajak anak istrinya. Apakah ada cara seperti itu? Ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara, cara, perhatikan cara. Ya, ini agar ya kita bisa memastikan amalan kita menjadi bekal kematian. Kemudian yang kelima, zaman, waktu. Waktu perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan waktu. Waktu zakatul fitr, waktu puasa, waktu sholat. Perhatikan waktu. Jangan sholat sebelum waktunya. Dan jangan sholat tardu setelah habis waktunya. Ya, perhatikan waktu pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu qabliyah, kapan waktu ba'diyah sholat, kapan sholat witir, kapan sholat tahajud, kapan puasa ini, kapan puasa itu. Perhatikan waktunya. Bolehkah seorang memadukan antara puasa Arafah dengan puasa Senin kemis? Itu waktu. Tanya para ulama supaya amalan kita tidak sia-sia. Terakhir, tempat. Tempat para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat. Contoh misalnya, Rasulullah alaihissalam tidak membolehkan kita menjadikan selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa sebagai tempat tujuan ziarah dalam jarak safar atau dengan jarak safar. Jadi seorang tuh kalau kalau kita ingin menjadikan ziarah kita menjadi bekal kematian, jangan ziarah selain masjid Haram, Masjid Nabawi dan Aqsa. Jadi kalau Anda kalau antum sekalian berjamaah, beribu-ribu, beratus-ratus, berbis-bis, ziarah ke tempat ini, ziarah ke tempat itu, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Menjadi bekal kematian tidak? Karena lebih mengatakan apa? La syuhadatu tusaddur rihal illa ila masajid. Tidak boleh ziarah ke tempat tertentu dengan jarak safar. Perhatikan. La tusaddur rihal illa ila thalath masajid. Tidak boleh ziarah ke tempat tertentu dengan jarak safar, dengan niat ibadah. Karena kalau orang ziarah ke apa makam Sunan Gunung Jati atau ke Pamijahan atau ke makam mana begitu, niatnya ibadah bukan? Tidak boleh ziarah ke suatu tempat dengan niat ibadah, dengan jarak safar, kecuali ketiga tempat. Etika, Boleh gak di rumah? Tidak boleh. Laki-laki, sholatnya di rumah apa di masjid? Bolehkah seorang laki-laki yang sehat walafiat, sholat jamaahnya, atau sholat farunya di rumah? Tidak boleh. Tempat, perhatikan tempat. Dan itulah cara kita untuk menjaga amal agar menjadi bekal kematian kita. Jaga, perhatikan sebab-sebab ikhlas. Jaga amal kita dari sebab-sebab yang merusak ikhlas, itu disebut virus-virus ikhlas. Kemudian agar amal kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pastikan amal kita betul-betul sesuai dengan tadi. Sebab, jenis, jumlah, cara, waktu, dan tempat. Demikian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita tentang kenalilah duniamu maka Allah akan menyelamatkanmu dunia akhirat wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah bi'alim. Baik Ustaz, apakah banyak utang termasuk ujian? Sekarang yang punya utang siapa? Yang punya utang mukmin apa kafir? Muslim atau kafir? Muslim atau non-muslim? Ujian. Orang punya banyak utang tapi itu ujian. Ya, semua apa yang dialami seorang muslim ujian. Apakah sah korban bila korban melanggar hukum yaitu motong kuku? Tidak berkait dengan sah dan tidak sahnya kurban. Dia hanya diminta oleh Rasul Alaihi Wasallam lebih berserah diri kepada Allah. Maka orang yang akan berkurban, lalu sejak tanggal 1 Dhul Hijjah, tidak memotong rambut dan kukunya, maka pahala kurbannya lebih sempurna. Tapi kalau dia memotong rambut dan kukunya, maka pahala kurbannya tidak sempurna. Nah, apa daging kurma boleh dibagikan kepada non-muslim? Boleh, tidak ada masalah. Kalau seandainya tetangganya non-muslim gimana? Tidak ada larangan dari Nabi SAW membagikan daging kurban kepada non-muslim. Tidak ada. Boleh. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, hewan kurban yang kita kurbankan dibagi tiga. Sepertiga untuk diri kita yang kurban, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan kepada tetangga. Walaupun tidak ada dalilnya pembagian tiga bagian tersebut. Jika seorang yang memiliki uang untuk berkorban, apakah itu termasuk berkorban untuk keluarga? Tidak. Berkorban untuk keluarga hanya yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Seorang suami, seorang ayah. Adapun seorang istri, dia kurban untuk dirinya sendiri. Seorang wanita, ketika dia punya uang, maka dia hanya berkorban untuk dirinya sendiri. Tidak bisa berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Apakah puasa 10 hari pertama Dhul Hijjah? Hadisnya sahih, sahih. Tidak puasa. Rasul tidak menyebutkan khusus secara puasa. Puasa, amal puasa tidak. Semua amal soleh. Ma min ayyamin amal soleh fihinna khairu habbu ilallah al ayamil ashar. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Semua amal soleh. Lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Daripada perang, bayangkan kalah itu. Pahala berperang itu kalah dengan pahala amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah sekarang ini. Kecuali mereka yang berangkat perang ya, lalu tewas, lalu hart, habis hartanya. Kalau hartanya masih ada dan dia pulang, ya pulang masih hidup, maka kalah pahalanya dengan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, besar sekali. Amal soleh apa saja? Apa saja? Sedekah, puasa sunnah, sholat sunnah, dikir, baca Quran, berbuat baik kepada tetangga, menjaga lisan. Semua kebaikan. Semua kebaikan di saat-saat ini Allah akan lipat gandakan pahalanya. Di musola ada mau musola kecil, yang yang mana bila sholat jamaah jamaah pria wanita tidak ada pembatasnya. Kalau seperti ini kah? Karena terbatas. Pertama, DKM harus menjelaskan kepada para wanita di situ sebaiknya tidak sholat di musola, apalagi musolanya kecil. Sebaiknya wanita, ibu-ibu di sana sholatnya di rumah. Ya, kalaupun ada, maka beri ruangan kecil saja, bikin perempuan tidak nyaman sholat di masjid. Supaya mereka tidak sholat di musola itu. Biarkan yang sholat di musola laki-laki. Ustadz, adakah dalil? Ya, Ustaz, adakah dalil hadis Nabi mengerjakan puasa sunnah sembilan hari berturut-turut? Nah, hadis Hafsah. Di mana hadis Hafsah disebutkan bahwa Nabi SAW soal apa puasa dulu Hijjah berturut-turut. Ya, puasa dulu Hijjah berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan berdasarkan keumuman hadis. Setiap hari puasa, boleh. Ya, hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 9. Allahu alam. Kalau kita berdua minta dijauhkan, minta dijauhkan dari musibah, bolehkah? Boleh. Kan tadi kita saya bilang bahwa Nabi SAW mengatakan jangan minta musibah, tapi mintalah selamat dari musibah, mintalah keselamatan, mintalah kesembuhan dan sebagainya. Bedanya ujian dengan cobaan apa? Sama. Ujian ya cobaan, sama saja. Yang diuji apa? Iman. Yang dicoba apa? Iman sama. Apa hukumnya jika seorang wanita menarik diri lingkungan yang buruk dengan tidak bergaul dikarenakan saya, karena akan ada ke, ke, ke apa ke, ke, ke apa kekalahan diri yang mudah sekali terpengaruh. Kalau memang dia mudah terpengaruh ya tentu dia jaga jarak, tapi tidak eh, tapi bukan berarti dia tidak bergaul sama sekali. Karena manusia, seorang muslim harus bersosial. Harus bersosial. Seorang muslim harus bersosial. Karena dia tidak mungkin berdakwah, tidak mungkin bisa memberikan pengaruh positif kepada orang-orang sekitarnya kalau dia tidak bergaul. Tapi bergaul dengan dengan kadar, dengan batasan-batasan sesuai dengan kemampuannya. Jika ada perbedaan hari raya Idul Adha di Indonesia dan Arab Saudi, kita mengikuti mana? Ikut pemerintah. Yang sahih dari pendapat ulama ikut pemerintah. Karena bukan masalah Arafah tempat. Sebab khilafnya para ulama ketika Idul Adha ikut mana? Ikut Saudi atau ikut pemerintah adalah apakah hilal itu satu atau setiap negara punya hilal. Itu sebab hilafnya kata Syekh Utsaimin. Kalau kita me memilih pendapat bahwa hilal itu berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, berarti baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, kita mengikuti siapa? Mengikuti pemerintah, bukan mengikuti Arafah. Gak konsisten kalau Idul Fitri itu pemerintah, Idul Adha ikut Saudi. Ini gak konsisten. Berarti dia tidak tahu sebab khilafnya para ulama. Ulama berbeda pendapat adalah tentang halil matla' wahid al am yani takhtaliful matali. Apakah tempat hilal itu satu? Jadi kalau ada di Indonesia satu, seluruh dunia ikut. Ikut lebarannya Indonesia. Atau Saudi lebaran, maka seluruh dunia ikut lebaran. Nah, kalau itu boro boleh. Baru kita katakan ya, Arafah di sana kita puasa. Tapi kalau masing-masing negara punya tempat hilal, maka seharusnya kita ikut keputusan pemerintah yang menetapkan satu syawal, yang menetapkan satu hijjah dan sepuluh dul hijjah. Disitulah kita ikut. Wallahu alam karena acuan kita dalam beribadah adalah hil hilal. Wallahu alam baik. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena waktunya saya juga harus ke tempat kajian yang lain. Subhanakallah bihamdik syadu Allah ilaha illa anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.